Mari kita awali pertemuan kajian kita dalam lanjutan kajian tafsir ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menjalani sebagian dari kehidupan kita. Mudah-mudahan kehidupan kita, kesempatan yang memberikan dari hari ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh sehingga lebih berkualitas dibandingkan dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan di hari-hari sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada bahasan surah Al-Fatihah di ayat yang kedua. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, dalam pertemuan yang lalu telah kita bahas. Kenapa surah ini disebut dengan Al-Fatihah dan nama-nama lain yang melekat kepadanya. Lalu kita telah bahas juga ayat yang pertama dengan tafsiran dan ilmiah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu sebelum kita lanjutkan pada bahasan ayat selanjutnya, saya ingin berikan gambaran singkat dulu untuk mengantarkan bahwa salah satunya kenapa dinamakan dengan Al-Fatihah tidak sekedar surah ini menjadi pembuka dalam Al-Quran, Ya. Tidak sekedar surah ini jadi surah pembuka yang dibaca dalam sholat, ya. tapi surah ini juga disebut dengan Al-Fatihah karena seluruh kandungannya jika dipahami dengan baik, dipelajari sampai kita betul mendalaminya, maka isinya bisa membimbing kita untuk membuka segala kebaikan-kebaikan dalam hidup ini yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Karena itu jangan pernah kita merasa heran bahwa ketika ada di zaman Nabi SAW, seseorang tersengat kala jengking sakit luar biasa seluruh tabib ya, dokter yang mengobati pada masa itu sudah mengangkat tangannya tapi seorang sahabat dengan izin Allah membacakan Al-Fatihah tidak menggunakan apapun maka terbuka segala kesulitannya sembuh dia dari segala penyakitnya ini baca cuma sekali tidak menggunakan perantara apapun tapi ketika paham maksud jadi amalkan kandungannya maka Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang tadinya tidak terbuka bagi dirinya karena itu, jika kita ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di surah Al-Fatihah ini, termasuk nanti kita akan bahas ketika masuk pada ayat yang kelima. Ada rahasia besar di surah ini, bahkan hadis kunci nanti ya. Di Abu Daud nomor hadis 821, hadis kunci Kalau kita benar membacakannya, seketika Allah langsung mengatakan, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini perjanjian antara aku dengan hamba Wali 'abdi, kalau hambaku benar dia melakukannya, benar mengerjakannya, masalah untuk hambaku aku akan berikan apapun yang dia minta saat ini. Nanti kita akan bahas setelah sampai pada ayat yang yang kelimanya. Di situ ada letak rahasianya. Jika kita ingin mendapatkan kemuliaannya, maka yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas Ba'nya secara singkat dari 14 makna ya, Dari makna huruf ba yang sebanyak 14 itu Mengerucut pada satu kesimpulan Al-ilsaq wal-musahabah Pertemuan lalu ya. Ba di sana menunjukkan kepada maksud tujuan kedekatan ya. Bismillah, aktivitas apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan, maka lekatkan nama Allah di dalamnya. Ya, saya sudah bahas dengan detail, di contoh simpelnya. Saat akan minum, ketika Anda mengucapkan Bismillah, tidak sekedar menyebutkan itu bagian dari ibadah ya. maaf misal bismillah dengan nama Allah otomatis minumnya menjadi ibadah ya. tapi kalimat bismillah itu huruf ba'nya memberikan kesan kepada kita seseorang saat akan minum mengucapkan bismillah tidak sekedar minumnya karena Allah tapi merasa dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, musahabah merasa didampingi dilihat diawasi ya. jadi kalau orang melakukan aktivitas merasa dilihat oleh Allah dia tidak akan sembarangan minum ya. bahkan jangankan dia minum dia lihat pun dia akan lihat dulu ya. apakah minuman ini diridhai oleh Allah atau tidak Apakah minuman ini dibenarkan oleh Allah atau tidak? Karena dirinya merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan berhati-hati, takut memegang sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah, takut meminum sesuatu yang tidak disukai oleh Allah takut memakan sesuatu yang Allah tidak riba pada makanan itu. Ya. Di kalimat Bismillah itu ketika ibu mengucapkannya itu hati-hati, bukan kalimat formalitas. Tapi rasakan huruf ba di sana ilsaq musahabah. Rasakan saat mengucapkannya kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawasi. Ya. Anda mau tanda tangan satu proyek misalnya, Anda ucapkan bismillah, maka rasakan saat tanda tangan itu Allah sedang mengawasi. Tidak mungkin ada seorang hamba merasa diawasi Allah, penanya bisa melukis sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada seorang hamba merasa dilihat oleh Allah, kemudian dia mengkonsumsi makanan yang justru tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Ya. kalau ada seorang hamba misalnya melakukan aktivitas yang diharamkan oleh Allah dan menyebut nama Allah di dalamnya, ada yang salah dalam imannya ada yang salah ya. meresmikan satu proyek misalnya yang justru bertentangan ya, dengan ketentuan Allah ya. proyek yang diharamkan yang mengandung unsur kemusyrikan tiba-tiba mengatakan mari kita buka dan kita resmikan dengan Bismillahirrahmanirrahim menyebutkan kalimat Bismillah tapi melakukan sesuatu yang haram ada sesuatu yang bermasalah dalam iman ini ya. karena itu coba cek kalau dalam keseharian kita mengucapkan Bismillah tapi hati kita tidak merasa diawasi Allah pandangan kita tidak merasa diawasi Allah, telinga kita tidak merasa didengar Allah pendengarannya, maka ada sesuatu yang belum meningkat. Ada yang belum meningkat. Ya. Nah, kalau anda ingin berusaha meningkatkan iman, nanti Imam Al Bukhari sudah menyiapkan satu bab khusus ya, dalam kitab Sahih. Ibu silahkan nanti atau bapak buka kitab Sahih Al Bukhari. Ya. Itu bab pertamanya kitabul iman ada 57 hadis. Ya. 57 hadis itu adalah perkara-perkara, hal-hal yang bisa meningkatkan iman kita, sekaligus hal-hal yang harus diwaspadai yang bisa menurunkan iman. Ya. Jadi kalau ibu bertanya misalnya, kayak saya suka naik turun keimanannya. Kalau lagi semangat, ingin ikut ta'lim, kalau tidak menurun. Ya, antum yang akhwan bertanya, kalau saya sedang semangat ingin tahajud, kalau tiba-tiba bisa menurun, apa penyebabnya? Nah, nanti kita akan temukan di 57 hadis itu, ya, penyebab yang bisa menurunkan iman antum itu apa saja di antaranya? Ya, ada maksiat, ada makanan yang berlebihan, ada sesuatu yang haram masuk ke dalam diri, ya. Kalau Anda kemudian ingin tingkatkan lagi imannya, ada juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara untuk kita melakukannya. Ada sekitar 57 hadis, ya. Lihat Sahih Al-Bukhari jadi yang pertama, ya, di bab yang pertama kitabul iman, pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman. Jika Anda sudah bisa melakukan segala sesuatu merasa dekat dengan Allah, diawasi Allah, diperhatikan Allah, maka keberkahan akan Allah turunkan kepada kehidupan kita. Karena itu letaknya setelah bismillah ditambahkan dengan rahman, ya. Rahman itu sifat Allah yang memberikan segala kemuliaan dunia tanpa batas Mohon izin kalau saya agak cepat menyampaikan karena ini eh, yang sudah kami detilkan di pertemuan yang sebelumnya. Ya. Di segala kebutuhan dunia kita, kalau ingin diberikan oleh Allah, ya, baik urusan makannya, baik urusan masalah sandangnya, baik urusan masalah papannya, apapun yang kita butuhkan dalam dunia, maka sifat Allah yang mewujudkannya disebut dengan Rahman. Rahman. Baik. Kalau itu sudah bisa kita dapatkan, maka masya Allah, ya, ya kita ambil logikanya. Yang punya rezeki Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya fasilitas Allah. Ya. Saya sering rewel mengatakan, kenapa sih ada manusia yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan untuk berebut yang sedikit yang Allah punya yang banyak tidak diminta. Ya. Yang paling cerdas itu kan sederhana. Yang punya rezeki Allah, kenapa tidak kita dekati Allah? Ya. Yang punya solusi Allah, kenapa tidak minta kepada Allah? Ya. Karena itu orang cerdas ketika akan memohon sesuatu supaya mudah didapatkan, dia akan sertakan Allah. Ya. Dia sertakan Allah dalam pekerjaannya, dia sertakan Allah dalam aktivitasnya. Ya. Jadi kalau orang menyertakan Allah itu mustahil, akan sulit itu mustahil, pasti mudah, ya. pasti mudah. Ya. Saya, saya kasih perbandingan begini, ini urusan dunia dulu ya, yang para ikhwan dulu saya tanya, rezeki eh, rizki itu adanya di mana? Di langit atau di bumi? Ya, tahu dari mana? Ah, Quran surah 51 ayat 22. Ya, kita usahakan dari Al-Quran, dari Al-Quran, kemudian itu Sunnah. Kalau kita temukan dari situ, itu yang terbaik. Ya, sebelum mencari yang lain. Bismillah. Quran surah 51 ayat 22. Ini teori tentang rezeki ya. Kita lihat misalnya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Kata Allah dan di langit rezeki Anda sudah disiapkan. Ditetapkan ya. dan tidak akan tertukar. Di, di langit rezeki kita sudah disiapkan. Dituliskan tidak akan tertukar. Ya. Jadi mohon maaf kalau Allah sudah kasih statement tidak akan tertukar. Jadi tidak ada kerjaan mengambil rizki orang. Ya. Jangan pernah mengharapkan rizki orang lain, apalagi mengambilnya itu tidak ada kerjaan. Karena rizki kita sudah ditetapkan. Ya. Ingat hukum pengambilan itu ya. Ingat hukum pengambilan. Kalau ada hak orang lain diambil, maka seketika terasa menyenangkan, tapi yang diambil ini satu saat akan kembali. Ya, akan kembali. Jadi kalau orang ngambil rizki orang lain, cuma melelahkan diri saja. Ngambil, ya kapan lagi akan dikembalikan? Ya, satu saat, entah besok, entah seminggu kemudian, entah sebulan kemudian, pasti akan kembali. Ya. Ini cuma melelahkan diri saja ngambil sesuatu, berputar-putar, ujung-ujungnya balik lagi. Ya. Ini sudah, kalau sudah Allah berikan, jangan cari yang bukan milik kita. Wa ma dan dijanjikan kata Allah pasti diberikan. Rizki kamu sudah dituliskan di langit, dijanjikan diberikan. Ya. Rizkinya di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Di bumi. Kita hidup di bumi, rezekinya di langit. Masya Allah. Kita bertanya, Ya Allah, bagaimana seperti ini? Kami hidupnya di bumi, rezekinya di langit. Gimana ngambilnya? Maka Allah turunkan sifat keadilannya. Ya. Diturunkan rezekinya ke bumi, disediakan untuk kita mudah mengambilnya. Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 29. Dijawab di Quran, Surah kedua ayat 29. Karena kita tinggal di bumi, maka turun ayat saya agak cepat, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Rizki yang di langit ini kami turunkan ke bumi, maka Allah menciptakan segala hal di bumi untuk memenuhi kehidupan kita. Ya. Dialah Allah yang menjadikan segala hal di bumi lakum untuk kalian. Apa saja ya, bisa kita dapati. Ya. Pelan-pelan. Rizkinya di langit diturunkan ke bumi. Bumi luas atau sempit? Luas. Baik ya. Antum tinggalnya di Kelapa Gading, tapi rezekinya turunnya di Palembang misalnya. Kan harus nyari ke sana tuh. Ya. Jangankan ke Palembang, kalau rezekinya turun di Sunter saja kita masih bergerak. Ya. Karena itu turun perintah dari Allah, karena tidak semua rezeki yang turun itu langsung menimpa kita. Ya. Barangkali tempatnya agak harus memerlukan usaha untuk bergerak. Ya. Karena itu turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya. Kita diminta untuk berusaha untuk mengambilnya. Ya Ayuhan nasu, hei manusia, kulu mimma fil ardi halalan penjiba. Silahkan kamu berusaha untuk mendapatkan rizkimu, ya. untuk makanmu, untuk minummu, untuk segalanya, ya. dengan cara yang halal dan baik. Halal plus tayyib pelan-pelan halalan tayyiban perhatikan rumusnya sini di rizki itu tidak cukup dengan diharap-harap tapi menuntut usaha untuk meraihnya tapi yang menarik Bahasa Quran ketika meminta manusia mencari rizki itu membuat hukum umum universal, ya, tidak mengikat akidah. Hukumnya mesti dicari dengan halal, legal, Ya. Tidak boleh mencuri, merampok dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Karena hukumnya sifatnya umum mengikat bagi manusia, maka maaf, manusia agama apapun, kepercayaan apapun yang melanggar dua ketentuan ini pasti mendapatkan konsekuensi dari kehidupan dunianya, diproses juga. Ya, misal, ada seorang muslim mencuri misalnya, menempuh mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Tentu akan ditempuh juga melalui hukum dunia. Ya. Jadi tidak akan dibedakan. Mau orang Islam, mau non-muslim, begitu mendapatkan mencari rezekinya dengan cara yang tidak halal, maka diluruskan juga. Ya. Saya belum pernah mendengar ada polisi misalnya ketika menangkap pencuri ditanya dulu, "Bapak agamanya apa?" Gak mungkin. Ya. Oh Islam kok, oh, kalau gitu gak usah ditangkap, dikasih tausiah saja. Gak bisa. Mau Islam, mau non-muslim, begitu salah ya sudah proses. Selesaikan, hukum umum. Yang menarik bukan itu. Kita agak percepat. Ketika ada seseorang mencari rezeki bismillah dengan imannya, ya, dengan keyakinannya, ya. Ada orang bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kami minta keadilan." Ya. Ada non-muslim, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat. Masa bisa mendapat kemudahan dalam mencari rezekinya? Kami yang sholat, yang puasa, yang berhaji, yang beribadah, harusnya ada perbedaan. Ya, ada kemudahan mendapatinya. Maka Allah turunkan ayat khusus yang diberikan hanya pada orang-orang yang punya iman. Quran surah kedua Al-Baqarah, ketentuan kedua, ayat 172. Tuan-tuan, Nanti silakan Anda perhatikan bagaimana cara Al-Qur'an mengungkapkannya. Yang di sini 168 ya ayuhan nas, yang ini. Hei manusia. Manusia sifatnya universal, bisa bagi seorang muslim atau non-muslim. Tapi ketika menyebutkan di ayat 172 dirubah dari nas menjadi amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Pelan-pelan kalau sudah amanu berarti hanya mengikat orang yang beriman saja. Orang Islam tidak di luarnya. Sekarang lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu. Di sini ada kulu, di sini ada kulu. Tapi yang hebat, di sini mimma fil ardi halalan thayyiban, yang di sini kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, yang dijamakkan. Tayyibat. Masya Allah. Ma razaqnakum. Perhatikan pelan-pelan. Yang di sini ketika Allah meminta orang-orang beriman berusaha, bekerja, beraktivitas, disebut imannya dihilangkan halalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati halalnya dibuang. Kenapa ketika menyentuh orang-orang beriman, meminta dia bekerja kalimat halalnya dibuang? Karena orang-orang beriman itu otomatis dengan imannya akan menuntun dia mencari yang halal. Jadi ketika dia mengucapkan bismillah dalam langkahnya, itu mustahil langkah bismillah itu melangkahkan ke tempat yang haram, itu mustahil. Ya. Jadi ketika dia mengucapkan bismillah dalam pekerjaannya, itu imannya otomatis akan menuntun kepada yang halal. Jadi kalau ada orang merasa beriman, bahkan mengucapkan kalimat Allah dalam pekerjaannya, tapi dia mengerjakan yang haram dalam pencariannya, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru. Nah, sekarang perhatikan. Kalau ada orang-orang mengerjakan sesuatu bismillah, bismillah, bismillah, merasa diawasi Allah dengan maknanya, bukan hanya kalimat yang mengalir di lisannya, maka sifat Rahman Allah diturunkan pada dirinya saat di dunia. Rahman Maha Pemilik segala keluasan dunia. Ma razaknakum Lihat kalimatnya. Maka kami yang akan mudahkan dia mendapatkan rezeki bukan dia yang lelah mencarinya. Nih. Ma Kami yang berikan, bukan kamu yang lelah untuk mencarinya. Ya. Jadi kalau kita mencoba untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diterapkan dalam aktivitas kehidupan, makan bismillah, minum bismillah, merawat anak bismillah, bekerja bismillah, maka Allah akan berikan naungan dalam kehidupan kita yang tidak akan pernah diberikan pada orang-orang yang tidak bismillah dalam kehidupannya. Jelas ya? Baik. Apalagi kalau dibuktikan dengan amal soleh. Ya. Ini bukan cuma kerjanya bismillah, saat Anda bekerja, waktu salat Anda sholat, ya. Waktu kemudian Anda baca Quran, Anda baca. Apalagi kalau misal ya, misal Anda melakukan amalan yang tidak dikerjakan oleh manusia umumnya. Malam orang tidur, Anda bangun. Malam orang siang, eh, siang orang makan, Anda puasa. Ya. Mendapatkan istirahat, orang lain baca Quran, Anda baca Quran maka masya Allah jika iman disandingkan dengan takwa maka yang terjadi luar biasa dahsyatnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96 lihat keajaiban yang terjadi Quran surah 7 ayat 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqau wattaqau plus takwa la haula wala quwwata illa billah ini iman saja plus iman kerja plus iman, beraktivitas plus iman, itu akan memudahkan rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Mudah. Apalagi rumus Qur'annya surah 7 ayat 96. Kalau kita tambah imannya plus takwa, insyaAllah. Bekerja, sholat tidak tertinggal, Orang dipanggil sholat fardu masih terlambat-lambat. Antum kehilangan sholat sunnah, gelisahnya luar biasa. Takwa, antum tambah takwa. Ya, Alhamdulillah. Perhatikan kalimat Qur'annya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Pasti kami bukakan pintu keberkahan rezeki baik dari langit ataupun dari bumi. Ya. Kalau sudah pintu langit dibuka, pintu bumi dibuka, sudah tidak ada kesulitan yang berarti dalam hidup. Ya. Pintu langit keberkahan, pintu bumi kemudahan. Jadi kalau sudah pintu langit dan bumi dibuka oleh Allah, di mana lagi celah kesulitan yang bisa didapati? Mustahil. Ya. Karena itu, orang yang bismillah dalam setiap aktivitasnya pasti mendapatkan rahmat Allah dalam kehidupannya. Coba nanti antum sekali yang ikhwan terutama ya, baca sirahnya sahabat-sahabat Nabi, terutama yang kalangan pengusaha bang. Ya. Misal Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan dan yang lainnya. Kalau punya kitabnya An Nawawi itu yang at ya, coba dilihat yang kitab aslinya itu halaman 47 itu ya. Posisinya sebelah kiri itu paragraf ke 3 itu dari 1 sampai dengan 7. Ada kalau kitab terbitan Darul Ilmiah yang coklat itu paragraf yang kedua, bisa dilihat. Itu ibu ternyata yang yang diharap-harap oleh mereka dalam aktivitasnya itu mereka pengusaha yang sangat sukses pak ya di pekerjaannya luar biasa padat keluar masuk Madinah tapi hebatnya yuk kalau anda ingin lukiskan kekayaannya itu Abu Rahman bin Auf kapaknya saja terbuat dari emas kapaknya saja terbuat dari emas tapi yang mereka tunggu-tunggu ternyata itu bukan peningkatan dunianya, bismillahnya itu. Ya. Yang mereka tunggu kapan ketemu dengan Allah dalam sholatnya, kapan punya kesempatan baca Qurannya, kapan punya kesempatan zikirnya. Ini mereka merasakan ketika meningkatkan takwanya kepada Allah, kemudahan itu didapatkan. Ya. Anda bisa nggak bayangkan ada pengusaha sukses waktunya padat luar biasa, jangankan jangankan terlambat yang fardu, ya, terlambat yang sunnah saja hatinya gelisah, ya. masih bisa menunaikan tahajud sampai khatam Quran, bisa tidak terbayangkan itu? Ya. Kesibukan dalam kehidupannya tidak mengganggu mereka menunaikan tahajud sampai khatam Quran. Ya, itu yang ditunggu-tunggu. Ya. ya. Terhubung dengan Allahnya itu. Jika sudah mendapatkan dunia, kalimat bismillah itu juga dengan seketika menjadikan aktivitas dunia ini menjadi ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di ketika Anda minum bismillah, merasa diawasi Allah dan tidak sembarangan minuman ini diminum, maka Allah turunkan keberkahan dalam minuman ini. Saat yang bersamaan ketika Anda minum, sifat air menghilangkan haus, ya, bismillah menjadikan apa yang kita minum menjadi pahala sisi Allah Subhanahu wa taala plus bekal akhirat. Ya, plus bekal akhiratnya. Sebagai contoh. Pelan-pelan. Kalimat bismillah itu dalam fikih salah satu kalimat yang menjadi pembeda antara rutinitas dengan ibadah. Ya. misal kita makan tiap hari. Non-muslim juga makan. Dan kebutuhan manusia diantaranya makan. Ya. Kalau Anda tiap hari makan, itu disebut dengan rutinitas yang rutin dilakukan. Ya. Tapi kalau saat makan kita sertakan nama Allah di dalamnya, Bismillah Anda makan. Maka rutinitas itu seketika berubah menjadi ibadah. Ya. Maksud ibadah punya untuk bekal akhiratnya ini dicatat oleh Allah ya. saat makan Bismillah pahala bernilai ya. minimal satu kali aktivitas 10 kebaikan dalil Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160 kita usahakan dalam eh, argumentasi Quran dan sunnahnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan ya diniatkan karena Allah, maka dia dapat 10 poin dari kebaikan ini. Ya. Di ketika Anda makan bismillah dicatat bekal akhirat. Minum bismillah catat bekal akhirat. Ya. Karena itu pelan-pelan tidak akan pernah ditemukan seluruh aktivitas dalam agama kita, dalam agama kita yang baik-baik kecuali bersanding dengan doa. Coba lihat, bangun tidur ada doanya. Saat berpakaian ada doanya. Mau minum ada doanya. Makan ada doanya. Bahkan Anda barusan masuk masjid ada doanya. Keluar masjid doanya sudah beda. Ya. Mau ke toilet dulu ada doanya. Jadi semua aktivitas kita itu ada doanya. Ya. Doa itulah yang menjadikan aktivitas berubah nilainya menjadi ibadah. Saat tak mampu mengucapkan doanya, hafal kalimatnya, cukup ringan membacakan doanya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim tersingkat dengan Bismillah. Seketika poin kita bertambah. Mau minum lupa menyebutkan Bismillah atau tidak dibacakan, maka sudah menjadi dunia saja. Akhirnya tidak dapat. أخلاق دائما Karena itu diminta kita oleh Quran, jangan sampai aktivitas kita satu detik pun kita lakukan tidak berdiri ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu rugi. Rugi ya. Turun ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Quran surah ke-51 ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu illa kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas yang dia kerjakan sebagai ibadah untukku. Ya. Itu yang membedakan muslim dengan non-muslim. Jadi kalau ibu minum, non muslim pun minum. Ya, anda makan, saudara kita yang non muslim pun makan. Cuma harus ada bedanya. Syahadat kita itu harus membedakan antara makanan yang kita makan dengan makanan yang mereka makan. Ya. Makanannya sama, gado-gado. Ya. Cuma bedanya harus ada. Kalau kalau hukum dunia menjadikan kenyang, hukum akhirat harus jadi ibadah. Kalimat bismillah itulah yang menjadikan ibadah. Nah, sifat Allah yang memberikan pahala kebaikan akhirat bagi ibadah kita itu disebut dengan rahim. Rahim. Karena itu, seseorang yang menyertakan bismillah dalam kehidupannya, maka Allah turunkan berkah dunia disebut dengan rahman, kebaikan akhirat disebut dengan rahim. Jelas di Kalau sudah jelas gambarannya pertemuan lalu, sekarang kita akan teruskan hukum menerima pasti melahirkan kasih. Ya. Dan hukum mendapatkan sesuatu menggabungkan kata terima dengan kasih, umumnya berterima kasih. Di hukum kalau Anda menerima sesuatu, pasti akan Anda berikan sesuatu. Ya, walaupun cuma ucapan. Seperti contoh, Bapak Ibu kalau ada yang memberikan handphone misalnya, respon kita apa? Minimal kita akan ucapkan terima kasih. Akhirnya minimal kita ucapkan terima kasih sebagai penghargaan apa yang telah kita terima itu ya, atas apa yang telah kita terima itu. Karena itu di Quran diajarkan kalimat yang sangat indah. Ketika Allah tidak hanya memberikan dunia bahkan akhirat. Ada yang memberikan dunia yang kecil saja, ibu ucapkan terima kasih. Maka bagaimana dengan yang memberikan dunia tanpa batasan? Ya, oksigen diberikan tiap hari, kemudahan diberikan tiap waktu, salah dimaafkan, dosa diampuni, bahkan akhirat disiapkan. Ya, dunia yang kecil saja kita ucapkan terima kasih, maka bagaimana dengan yang memberikan dunia dan akhirat dalam kehidupan kita? Ya. Lalu kita bertanya, ya Allah, kalau kami diberikan itu bagaimana cara kami mengungkapkan terima kasihnya? Maka diajarkan ayat selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Jika Allah sudah memberikan rahman dan rahim dalam kehidupan kita, maka sikapi rahman dan rahim ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud alhamdulillahirabbil alamin ini kalau kita bisa melakukannya, apa konsekuensi yang kita dapatkan dalam kehidupan dan bagaimana mempraktekkannya dalam diri kehidupan kita. Itu poinnya. Karena nanti hebatnya ada yang ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan benar, maka hartanya bukan berkurang tapi selalu bertambah. Keberkahannya tidak pernah pupus tapi selalu meningkat. Kita akan lihat. Ya. Apakah kita yang tiap hari mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin masuk kategori itu atau tidak? Kalau tidak, berarti ada sesuatu yang harus perbaiki dalam sikap kita. Baik. Kita mulai bahasan kita ayat yang kedua Alhamdulillah Rabbil Alamin Saudara-saudariku Bapak Ibu sekalian Kita akan coba membahas dengan detail karena itu kami mohon kesabaran ya yeah. karena kita tidak akan membahas satu ayatnya sekaligus kita akan analisis setiap bagian-bagian hurufnya sehingga ada pemahaman yang mendetail yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita tulis sejenak Alhamdulillah Rabbil Alamin okay. Baik. Mari kita lihat sejenak kita pecah dulu kalimatnya. Ada al di sini. Ya, kita pelan-pelan bahas. Ada al satu, kemudian kedua hamdul. Ya, dan tunjukkan kepada Allah menggunakan kata Rabb setelah ada Allah dimunculkan sifat Rabbnya ya tiga digabungkan ya kemudian al-alamin Rabbil alamin keempat ada empat frase di sini yang harus kita pecah kita pahami dan kita bawa maknanya dalam kehidupan. Itu yang dituntut. Ya. Ibu bapak mengucapkan Alhamdulillahirabbil ribuan kali pun tidak paham maksudnya, tidak akan dapat keutamaannya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki dua fungsi utama. Mohon izin kalau saya agak sedikit pelan, sekarang saya pelankan, agak lambatkan karena tadi mengulang hal-hal yang sudah kita bahas. Ya. Al dalam bahasa Arab setidaknya memiliki dua fungsi utama. Satu, ada yang dikenal dengan nama al-at-ta'rif ini sering kali kami bahas. Al-At-Ta'rif atau Ma'rifah. Yaitu huruf al yang berfungsi mengkhususkan sesuatu. Ya, mengkhususkan sesuatu. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris bu ya. Kalau kita katakan car banyak di luarnya. Ya, yang mana saja. Jadi kalau saya sudah katakan the car, yang itu, ya, bukan yang lain. Ya. Maka kalau Bapak Ibu ingin mengkhususkan satu kalimat dalam bahasa Arab yang tadinya umum, maka tambahkan alif lam di depannya. Misal, masjid. Kalau disebutkan masjid, masjid mana saja? Ya, saya tidak khususkan satu pun, umum sifatnya. Tapi kalau kita memaksudkan masjid tertentu yang sudah kita pahami, ya maksud saya maksudnya masjid al istiqomah ini, masjid ini. Ya. Maka dalam bahasa Arab bisa kita hilangkan keumumannya dengan tambahkan al di depannya, al masjid. Ya. Ana zahib masjid. Saya mau pergi ke masjid itu, bukan masjid yang lain. Tambah al di depannya. Ya. Jelas ya? Contoh, yang paling gampang. Kalimat sholat dalam Al-Quran, kalimat sholat. Bila dalam makna ibadah dimaksudkan dalam bentuk ibadah, itu seluruhnya menggunakan al. Menggunakan al. Ya. Lihat kalimat salat pertama, Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimu nas salah. Ada alif lam Kalimat salat kedua Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Semua pakai alif lam. Ya. Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimus shalah. Ada alif lamnya. Ya. Semua ada. Masya Allah. Padahal bisa Allah mengatakan salat tanpa alif lam. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Bisa saja tanpa alif lam. Ini tulisannya. Kalau tulisan sholat tanpa alif lam itu bebas artinya umum. Silahkan tunaikan sholat. Mau lambat silahkan. Mau cepat-cepat pilihan. Mau khusyuk silahkan. Mau tidak juga bebas. Sholat bagaimana saja silahkan. Ya. Tapi ketika ditambahkan al di depannya berubah at-ta'rif ma'rifah. As-salat bukan sholat biasa tapi sholat tertentu yang ada aturannya. sholat khusus yang ada petunjuknya. Seakan-akan Quran memberikan isyarat, silahkan tunaikan sholat tapi tidak sembarangan. Ikuti aturannya, ikuti ketentuannya, ada sesuatu yang harus kita ikuti, tidak bebas kita lakukan. Ya. Maka diikat kemudian dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Bukhari nomor hadis 631. Ya. Kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Silahkan kalian sholat, sholatlah kalian, tapi jangan sembarangan. Ya. Silahkan sholat seperti melihat saya sholat. Ya, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Ibu, ya, sedikit saja ya. Ibu bisa bayangkan kan? Kita sekarang tidak hidup di zaman Nabi. Ada orang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjid An Nabawi, sholat di samping Nabi. Selesai sholat, kata Nabi, lihat kalimatnya, kata Nabi ini langsung dikatakan, "Sholli fa inna kalam tusalli. Silakan anda sholat lagi karena anda belum sholat. Orang ini sholat lagi. Begitu selesai salam diulang lagi oleh Nabi. Salli fa innaka lam tusalli. Silakan Anda solat karena Anda belum solat. Tiga kali diulang oleh Nabi. Ibu bisa bayangkan, ada orang hidup di zaman Nabi, solat di samping Nabi, ternyata saat solat Nabi melihat solatnya bermasalah. Ya. Di sahabat saja hidup di zaman Nabi, bersanding dengan Nabi, menunaikan sholat diluruskan oleh Nabi dan tidak merasa aman, maka bagaimana dengan orang yang bukan sahabat, tidak hidup bersama Nabi dan tidak ingin belajar sholat seperti Nabi, maka tidak akan aman sholatnya. Yeah. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Ya, disebut oleh Al-Bukhari dengan babul musti fi salat. Bab orang yang salatnya tidak bagus. Ya. Lalu diajarkan oleh Nabi salat dari awal sampai akhirnya, ya, dari takbir sampai dengan salam dan ditunjukkan pada orang tersebut tak kepada kita. Ya, sallu kana raaitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti saya menunaikan salat ini. Pelan-pelan. Hal yang kedua, jadi yang pertama bermakna ta'rif atau ma'rifah mengkhususkan sesuatu. Handphone bahasa Arab yang naqal. Ya. Kalau ingin saya sebutkan handphone yang ini bukan yang lain pakai alif lam. An-naqal. Lalu spidol, kolam. Kalau ingin saya sebutkan di antara spidol yang ada yang ini al-qalam. Tisu, mindil, kalau saya ingin sebutkan yang ini, bukan yang ini, al-mindil. Jelas ya? Baik. Pelan-pelan. Fungsi al yang kedua. Ini yang terkait dengan ayat kita. A berfungsi untuk al-istighraq. istighra istighra al istighraq yaitu huruf A yang menunjuk pada makna sesuatu yang luas dan total. Komprehensif. Luas, total, komprehensif. Pelan-pelan. Yaitu huruf al yang menunjuk pada kedalaman makna yang luas ya total komprehensif seluruhnya pelan-pelan jika saya sebutkan misal al bermakna istighfar al masuk kepada kata baik apa artinya baik rumah ya disebutkan al baik maksudnya segala yang berada di lingkaran rumah itu seluruhnya ya, tanpa kecuali al-masjid. Alnya maksudnya istirahat. segala yang berada di masjid ini seluruhnya yang terikat oleh areanya, ya, tanpa kecuali sedikit pun. Perhatikan, al di sini, al di sini dimasukkan dalam kalimat alhamdulillahirabbil alamin yang diterjemahkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alnya bukan masuk pada golongan yang pertama takdir, tapi yang dimaksudkan al-istighraq. Istighraq. Jika kita ingin memuji Allah, berterima kasih atas nikmat yang diberikan, maka pujilah Allah secara total total. Jangan sertakan kalimat-kalimat lain dalam memujinya. Ya. Sambungkan dengan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, Allah turunkan sifat rahmannya keberkahan dunia, sifat rahimnya kebahagiaan akhirat. Karena kita diberikan dunia dan akhirat, maka adab kita mengucapkan terima kasih. Bagaimana caranya? Maka diterangkan di ayat ini, al pertama, kalau anda ingin berterima kasih kepada Allah mesti total. Ya total. Total dalam arti satu, jangan sertakan kalimat-kalimat lain yang mengurangi pujian itu. Maaf, bisa. Kadang-kadang situasi suka begini ya. Kita sudah inginnya total, tapi kalimat kita malah mengecilkannya. Ada seorang sakit, dirawat di rumah sakit, sudah lebih banyak. Ditanya, ibu bagaimana keadaannya? Ya Alhamdulillah sudah lebih baik Kalau sudah Alhamdulillah jangan pakai ya lagi Ya Alhamdulillah usah karena sudah pakai al, al itu menghilangkan kalimat-kalimat lain yang menyertainya sudah selesai. Ya, e, Pak, gimana proyek yang kemarin? Sudah ada kemajuan sih, tapi ya alhamdulillah. Eh, jangan pakai tapi. Ya. Kalau sudah alhamdulillah kalimat tapi walaupun ya itu hilang semua. Ya. Karena kita arahkan total, total. Jadi jangan disertai oleh apapun. Ya. Al itu kalimat al kalau dimasuki kalimat lain maka akan berkurang keluasannya. Dikurangi hurufnya maka berkurang maknanya. Ya. Seperti kata Islam misalnya, ya. al Islam itu. Di Islam itu sudah luas. Jadi kalau ditambahkan kalimat lain mengiringi, yang luas jadi sempit. Ya. Saya tanya misalnya, kalimat luas, maknanya luas tidak? Luas, seluas apa? Nggak ada batas. Tapi kalau saya tambahkan kalimat lain, luas masjid. Maka jadi terbatas luasnya, hanya masjid ini saja. Luas rumah, maka terbatas kalimat rumah oleh kata kalimat luas oleh kata rumah. Ya. Seluas rumah itu saja. Ya. Sama dengan Islam. Jadi kalau dibatasi, misal, maaf, ya, ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif, ada Islam liberal ya, yang ada kacau-kacau itu, ya, Islam plural dan sebagainya, maka akan terpecah berkurang keislamannya itu. Islam itu sudah sudah sempurna kalimatnya, ya. kalimat yang sempurna yang sudah mapan justru kalau ditambahkan kalimat tertentu akan berkurang ya, keluasan maknanya. Jelas begini. Demikian kata al, masya Allah. Ketika kita diminta bersyukur kepada Allah, kalimatnya kamu mesti total, total ya jangan sertakan yang lain ya luaskan dan serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua kata al juga menunjuk pesan kepada kita sebagai ajaran ketawaduan ya. bahwa tidak ada peran kita di situ kalau Allah tidak berkehendak ya. ini ada pengakuan di situ bahwa semua nikmat yang diberikan hakikatnya punya Allah ya. bukan punya kita jadi ketika Anda diberikan sesuatu, dititipkan kepada kita, kita mengucapkan Alhamdulillah, seakan-akan ada isyarat memang semuanya karena Allah kok, perang saya nggak ada. Ada ketawaduan di situ. Ya. oh, hati-hati yang kedua ini agak sulit nih. Agak sulit. Anda serahkan pujian kepada Allah seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti kita nggak boleh ngambil bagian sedikit pun dari situ. Ya. Karena kadang-kadang kalau seseorang dipuji, pujian itu kan biasanya pada tiga hal, ya. Pada harta benda, pada ilmu, pada kedudukan. Tiga hal ini bertambah ada kelebihan tertentu, maka pujian biasa datang. Ya, Masya Allah. Ibu misalnya, ya, anaknya, mohon maafin, ya, bagus prestasi di sekolahnya. Dipuji oleh temannya, Allah Bu, anaknya luar biasa ya, pintar, rankingnya bertahan terus. Ibu ucapkan alhamdulillah. Selesai. Artinya, seakan-akan kita mengatakan semua ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak punya peran apa-apa kecuali mengikuti ketentuan Allah. Jangan tambah lagi kalimatnya. Dan ibu katakan itu sebagai tawadu bahwa peran kita itu cuma mengerjakan saja Allah yang berkehendak. Tapi kalau ibu tambahkan lagi kalimat yang lainnya mengambil sedikit saja dari pujian itu sudah salah. Alhamdulillah Bu, memang ini Allah anugerah berikan kepada kami. Tapi ya kita juga berusaha ya siapa dulu dong ibunya kan malam-malam juga membangunkan dia. Nah itu sudah berkurang. Ya. Jelas baik? Ya. Sama dengan Anda juga dapat jabatan misalnya, ada promosi jabatan. Selamat Pak, Alhamdulillah. Ini kebaikan yang memberikan kepada kami. Tapi juga ada kerja keras yang harus kita kerjakan. Saya ini begini-begini, nah Begini-begini itu. Sudah mulai muncul. Ya. Karena pernah terjadi korun Ya. Tahu korun? Tahu di mana? Korun, korun itu sepupunya Nabi Musa. Ya, sepupunya Nabi Musa. Jadi korun punya bapak namanya Yesa. Musa punya bapak namanya Imran. Tapi bukan Imran yang di Ali Imran ya, Imran yang lain. Imran itu kakaknya Yesa. Ini bapaknya Musa adalah kakaknya bapaknya Korun. Musa punya bapak namanya Imran, Karun punya bapak namanya Yesar. Dua-duanya anaknya Kuhas. Kuhas anaknya Lewi, Lewi anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya, bin Azab, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfashad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Mutushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Ya, gak nyambung ke atas. Nah, yang mau saya sampaikan, Korun itu kaya atau miskin? Tuh, oh, sudah salah. Nah. <laughs> Akhirnya akhirnya hancur tidak ya awalnya miskin akhirnya hancur jadi awalnya itu fakir karena itu miskin cuma punya sepupu nabi rasul coba tolong sampaikan pada saya bagaimana cara yang cara paling cepat supaya bisa kaya punya sepupu nabi tapi halal halal caranya cara yang paling gampang minta didoakan oleh sepupunya supaya kaya karena doa nabi itu itu mudah untuk terjawab maka mintalah didoakan Didoakan. Ya. Walaupun pada awalnya ditekan supaya jangan sampai terlalu loba dengan harta sulit hidupnya, tapi dia minta. Ya. Perhatikan, ini orang punya kecerdasan luar biasa, punya kecerdasan. Minta didoakan diberikan kaya. Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika diberikan, mulai muncul rasa lebih dibanding orang, muncul sikap sombongnya. Ya. Sombongnya nggak tanggung-tanggung, bu. Pak. Tidak tanggung-tanggung. Kalau orang misalnya sombong dengan harta yang tampak dibawa kemana-mana, sombong dengan mobil saat menyetir itu biasa. Korun ini tingkat kesombongannya luar biasa. Ya. Kalau anda punya berangkas, kuncinya disembunyikan atau disimpan, di, di, di, di, disampaikan, disembunyikan atau ditampakkan terang-terangan. Disimpan, disembunyikan. Korun tidak, korun tidak. Saya ingin tunjukkan, saya di luar kebiasaan orang kaya yang lain. Kunci saya yang orang mesti lihat. Itu dipikul oleh 10 orang paling kuat di masanya, kuncinya tidak terbawa. Ya. Di tiap hari kalau kemana-mana pun korong jalan itu di belakangnya ada 10 orang khusus bawa kunci kunci harta bendanya saja. Ya. Anda bisa bayangkan dan tidak terpikul itu. Ya. Saking luar biasa banyaknya. Ya. Sombongnya luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang itu ketinggalan zaman. Ada yang lebih kaya dulu. Ya, ada yang lebih kaya. Jadi jadi nggak pantas untuk sombong karena ada yang lebih kaya dulu dan bermasalah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Quran surah ke-28. Kita pakai Quran saja. Ayat 77. Ayat 77. Ketika diingatkan, diingatkan di ayat 77 ya. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ada ayatnya? Quran surah 28 ayat 77. Perhatikan diingatkan oleh Allah melalui lisan teman-temannya tuh yang seangkatan yang sepantaran. Ya. Kata mereka, Hey Qurun, wabtaghi fi ataka Allahu daral akhirah. Harta kekayaan yang Allah titipkan kepadamu ini, hakikatnya tujuannya supaya engkau menggunakannya mencari kemuliaan akhirat. Supaya bekal mencari akhirat. Ya. Maksudnya begini, Pak, Ibu, cara memahaminya. Ada orang-orang yang tidak Allah titipkan kelebihan harta, tapi kelebihan tenaga misalnya. Ya. Maka dia gunakan tenaganya untuk ibadah. Dia bisa sanggup bangun malam, dia sanggup untuk puasa, dia sanggup baca Quran. Ya. Ada orang-orang yang tahajudnya tidak sebanyak orang ini. Ya. Baca Qurannya tidak sebanyak orang ini. Puasanya tidak serajin orang ini, tapi Allah berikan harta benda supaya dia bisa ibadah dengan itu. Okay. Ini menurut Allah, kamu memang tidak sanggup banyak bangun malamnya, tidak sanggup banyak puasanya. Ini saya titipkan harta benda supaya kamu mengejar amalan orang ini dengan hartamu. Okay. Digunakan itu. Ini hakikatnya ketika seseorang dititipkan kelebihan, apakah itu harta, kedudukan, pengetahuan, tenaga, hakikatnya itu bekal untuk ibadah, bukan untuk dibanggakan. Keliru. Salah. Ya. Yang jadi persoalan, ketika dijelaskan tentang makna itu, muncul sifat kesombongannya. Lihat di ayat 78-nya. Innama ujituhu ala ilmi ya. Saya dikasih ini, bukan syukur yang muncul, bukan syukur. Dia tidak mengalir dalam lisannya kalimat alhamdulillah, bukan cuma satu bu. Dia nggak ngambil sedikit saja. Ya. Kan ada orang yang ngambil cuma sedikit alhamdulillah, tapi ya saya juga ada perannya di situ. Kan ngambil sedikit tuh. Kalau tidak, dia ngambil semuanya. Saya mendapatkan ini bukan karena faktor yang lain, ini karena kepintaran saya saja. Anda bisa bayangkan. Ya. Ada ada orang yang mengambil keseluruhannya. Apa yang terjadi? Fakasafnya. Maka kami lipat itu bumi, kami tenggelamkan plus harta-hartanya. Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Ya. Ini kita akan lihat saat kita bersyukur apa yang diberikan, saat kita kufur apa yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas begini? Nah, jadi bagian yang pertama, kalau kita sudah mengucapkan al, maka yang lain gak usah masuk. Please, diri kita pun jangan merasa unggul. Ya. Rendahkan diri kita, merasa tidak punya peran, karena hakikatnya Allah yang berikan pada kita. Baik rahman dunia, atau masalah kehidupan akhirat nanti rahim. Jelas di sini? Al. Jadi itu baru al. Ya. Jadi kalau ibu bapak misalnya mendapatkan nikmat dari Allah ingin disyukuri, maka dan dalam hidup menyikapinya. Ya. Hindarkan kesombongan karena kita nggak punya, cuma titipan kok. Maaf ya, sombong pada sesuatu yang dititipkan itu orang aneh. Orang aneh. Pak nitip mobil ya, Jero dititipkan, terus bapak foto-foto gini ya, selfie gitu bikin status itu orang aneh. Ya. Sombong pada sesuatu yang dititipkan aneh, bukan punya sendiri kok. Ya yang paling aneh adalah merasa memiliki pada sesuatu yang dititipkan dan tidak mau mengembalikan saat diminta. Itu orang aneh. Orang aneh. Eh, saya mau tanya, yang rasa-rasa kita miliki itu titipan atau milik pribadi? Rumah titipan bukan? Mobil? Bahkan milik kita pun itu titipan. Ini mata, ini milik Allah. Kapan saja Allah mau ambil, terserah Allah. Kenapa kita mesti protes? Eh, tugas kita menjaganya dengan baik. Ya, karena itu turun perintah dalam Al-Quran misal Quran surah 24 ayat 30 itu untuk laki-laki untuk perempuan ayat 31 nanti ibu bisa temukan bu di Quran itu cara merawat tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki Ya. Bagaimana cara menjaga titipan itu? Ya. Kata Allah, wa kullil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan bagi pria-pria yang merasa punya iman, dia yakin akan bertemu Allah, dia yakin akan ditanya. Kata Allah, jaga pandanganmu pada sesuatu yang tidak Allah sukai. Tugas kita menjaganya. Ya. Terserah Allah apakah mau diambil saat di dunia, ya. penglihatannya diambil, ya. bisa jadi, ya. terserah Allah. Tapi pastikan sebelum penglihatan ini ditanya, ya, diambil oleh pemiliknya, pastikan kita jaga dengan baik. Tapi jaga bersih termasuk ibu. Ya. Karena ayat 31 ini untuk perempuan. Wa kullin mu'minati ayyaghudna min absarihinna. Baik. Kalau titipan itu satu saat akan diambil tidak? Ditanya tidak? Ya, perhatikan. Ketika kita kembalikan, bisa titipan dikembalikan. Saya nitip, kemudian dikembalikan. Tiba-tiba dalam keadaan lecetnya. Ya, yang nitipkan akan bertanya tidak? Bertanya, kenapa ini? Ada kesan tidak suka. Maka perhatikan, mata ini penglihatan akan ditanya oleh Allah. Pendengaran akan ditanya. Quran surah ke-17 ayat 36. Quran surah 17 Al-Isra ayat 36. Saya ambil contoh saja dua ya wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul Jangan anda kerjakan ikuti segala hal yang kita tidak tahu dasar pengetahuannya. Ya, cuma ikut-ikutan saja. Ada acara ini ikut, ada momentum ini ikut. Kita nggak tahu ada apa tuh di situ. Ya. Barangkali ada sesuatu yang menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ada satu hal yang tidak Allah sukai, ikut saja. Itu apa yang dilihat, apa yang didengar sebagai pusat informasinya, Allah akan tanya. Ya. Hei penglihatan, emang kamu tidak melihat ketika Allah tampakkan berbagai hal, kenapa tidak dicerna informasinya? Ya. Kenapa tidak diperhatikan? Termasuk saat anda diperdengarkan suara azan misalnya, telinga tidak merespon, itu telinga akan ditanya. Saya saking sayangnya dengan kamu, saya tetapkan masjid itu dibangun di samping rumahmu. Yang tidak perlu kamu menyetel alarm lagi untuk mendengarkan kapan suara azan akan tiba. Tidak perlu kamu melangkah melangkah jauh-jauh untuk bisa melangkah ke masjid. Orang yang dari jauh jaraknya bisa datang dengan melangkah, kenapa kamu yang saya berikan kendaraannya? Masjid langsung dibangunkan di samping rumahmu. Yang suaranya langsung menghadap ke arah rumahmu. Dikumandangkan, dibangunkan, tidak bangun juga. Dengan cara apa lagi saya harus bisa memberikan hidayah kepada kamu? Tolinya, apa kamu tidak dengar? ditanya. Ya. Lalu baru pendengarannya menjawab, saya dengar ya Allah, tapi pemiliknya tidak mau merespon. Itu semua akan seperti itu nanti. Semua akan ditanya. Ya, semua akan ditanya. Karena itu, orang-orang yang merasa semuanya dititipkan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga titipan dengan baik. Nah, karena ada sombong dengan titipan. Ya. Dititipin sedikit sombong kan tidak pantas ya. Tidak pantas. Ya. Coba eh, itu tukang parkir Paling gampang seperti tukang parkir tuh hidupnya ringan karena merasa diri sebagai titipan jadi hidupnya nggak berat. Ya. Datang mobil bagus, nggak ada bangga bangga itu biasa saja. Sip, masuk jalan selesai. Yang paling menarik perhatikan saat mobilnya satu-satu pergi itu. Saya tidak pernah melihat tukang parkir sedih itu. Ya. Begitu keluar BMW satu, sip, jalan dengan senyuman, nggak ada tuh nangis BMW pergi satu, nggak ada, biasa saja. Ya. Saya tahu tukang parkir, tapi yang kita ambil adalah poinnya. Dia merasa sebagai titipan dalam kehidupannya. Ya. Teruskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Quran itu ada asyukru. Ada alhamdulillah. Itu berbeda. Ada asyukru. Ada alhamdulillah. Syukur. Syukur. Syukur. Itu kalimat pujian. Kalimat pujian. Sebagai ungkapan terima kasih, kalimat pujian. Sebagai ungkapan terima kasih, atas pembelian yang didapatkan. Kalimat pujian sebagai ungkapan terima kasih atas pemberian yang didapatkan. biasanya orang Arab mengatakan syukran syukran Di, ya. ibu dikasih sesuatu misalnya apakah itu barang atau informasi atau bantuan ibu ucapkan syukran standar ya, antum ucapkan syukran itu standar ya. dijawab oleh mereka lafu atau afwan ya, syukran ya, kalimatnya syukran tapi pakai sin besar ya syukran Baik. pakai sin besar syukran ini kalimat paling singkat syukran hati-hati kalau menggunakan sin kecil syukran misalnya sin kecil itu artinya mabuk disekran ya nunnya diganti oleh tanwin sekran kalau anda mengucapkan syukran artinya terima kasih kalau syukran pakai s sin sin kecil artinya selamat mabuk ya sudah keliru Ya sini. Tapi kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih saat diberi ataupun tidak, berterima kasih saja. Maka kalimat bahasa Arab yang berubah dari syakara menjadi hamidah, dari syukrun menjadi hamdun. Saya jika kita ingin berterima kasih pada sesuatu hal yang sifatnya umum, baik diberi atau tidak, maka kalimatnya berubah dari syukur menjadi hamdun. Ya. Di alhamdu itu, hamdun itu ungkapan terima kasih, ungkapan terima kasih secara total ungkapan terima kasih secara total baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak baik saat mendapatkan pemberian ataupun tidak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, dalam konteks ini, kenapa kalimat syukur yang membuka surah Al-Fatihah itu menggunakan kalimat hamdul bukan syukur. Menggunakan kalimat hamdul bukan syukur. Hal yang paling mudah dipahami, Allah ingin memberikan kita pelajaran yang sangat besar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat luas, sangat besar kepada kita yang dari sekian nikmat itu mohon maaf, kadang-kadang kita merasa tidak tidak diberi. Ya. Saya ulang, karena sekian banyak yang diberikan, ya, kita tidak sadar dengan pemberian ini seakan-akan merasa tidak diberi. Ya. Contoh, Bapak Ibu bernafas menghirup apa? Udara. Yang punya siapa? Allah. Jadi sebetulnya setiap hari kita sedang mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cuma merasa-rasa kita tuh gak diberi. Ya. Karena saking banyaknya tiap hari didapatkan. Ya. Nanti terasanya setelah nafas mulai sesak, butuh oksigen, mulai beli ke rumah sakit, oh ternyata mahal ya. ya. Itu. Jadi sesuatu yang terus didapatkan, yang rutin diperoleh, saking rutinnya, saking banyaknya, memunculkan satu rasa bahwa ini sesuatu yang biasa didapatkan. Padahal pemberian, ya, padahal pemberian. Ya. Tapi umumnya bila ada sesuatu yang khusus langsung dirasakan wujudnya ada tidak setiap waktu didapati maka baru manusia menilainya sebagai pembelian. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ada orang kirim mobil, terima kasih ya Allah, Alhamdulillah. Lupa bahwa oksigen tiap hari dikirimkan. Ya. Satu ketika ada orang mengantarkan makanan misalnya, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, memang belum makan selama satu hari ini. Lupa bahwa dirinya diberikan kesehatan oleh Allah setiap waktu. Karena itulah Allah ajarkan kalimat alhamdulillah bukan asyukru seakan-akan memberikan kesan. Kalau ingin bersyukur kepada Allah, jangan saat sedang dapat sesuatu saja. Setiap waktu kita syukur. Setiap waktu. Alhamdulillah yang telah memberikan kesehatan. Alhamdulillah yang telah merawat saya. Alhamdulillah yang memberikan ketenangan. Masya Allah, tenang lebih daripada segalanya. Tenang. Coba lihat, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Miskin tapi tenang. Kalau bisa kaya tapi tenang, kenapa miskin tapi tenang? Antum pilih mana? Ya. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang? Kalau itu tidak ada pilihan ketiga itu. Tidak mudah ya, tidak mudah. Ini ketenangan itu rizki. Ya. Kenyamanan itu rizki. Ini ada sekian banyak pemberian Allah yang karena saking banyaknya kita nggak bisa lihat. Ya. Karena itu Quran mengajarkan al, oh, kita lebih total. Jangan saat dapat sesuatu baru memuji. Ya, fa ammal insan idza mamtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Duh manusia itu kalau sedang Allah muliakan, dilancarkan rezekinya, diberikan kenikmatannya, dia mengatakan Allah begitu memuliakan saya, alhamdulillah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Itu indahnya. Ya. Kata Quran, manusia jika kami tambahkan padanya rizki mereka, kami berikan mereka mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi jika saya cukupkan rizkinya, masya Allah, tambah lawannya apa? Tambah lawannya Al-Quran. Kalau Quran itu rekayasa seorang manusia, seperti tuduhan sementara orang mengatakan Quran buatan Nabi, tentu pola pikir manusia akan masuk di situ. Ya. Tambah lawannya kurang, maka ayatnya akan berubah. Wa amma idza mabtarahu fanaqasa alaihi rizqahu. Ya. Maka jika Allah mengujinya lalu mengurangi rizkinya, Ya. Tambah lawannya kurang. Tapi lihat, karena Quran itu firman Allah, bukan rekayasa manusia, maka bahasa ketuhanan berlaku di situ. Fakadaro maka Allah cukupkan rizkinya. Jadi ternyata Allah tidak pernah mengurangi rizki. Tidak pernah. Yang ada itu cukup. Cukup. Eh, baik. Antum kerja modal 10 juta. Ya, ibu kerja modal 10 juta. Pertama, kuartal pertama misalnya dapat keuntungan. Jadi yang didapatkan 20 juta. Untung lebih. Berapa untungnya? 10 juta. Terus bertahan selama setahun, 20 juta, 20 juta. Kemudian bulan berikutnya dapat 15 juta. Berkurang bertambah. Tuh, bahasa manusia selalu berkurang tuh. Padahal modalnya cuma 10 juta. Ya. Oh kita ada pengurangan itu, padahal masih nambah itu. 10 juta masih untung 5 juta, dianggap kurang juga. Ya. Yang paling hebat kadang-kadang Allah cukupkan. Sudah hari ini kamu nggak untung, cukup 10 juta saja. Ya. Bukan mengurangi, karena menurut Allah yang itu belum kamu pakai. Ya. Kalau kamu nanti dapatkan tambah, tambah sibuk, capek dipikirkan, capek dirinci, capek dihitung, yang lainnya jadi berkurang. Amal-amal kebaikan karena sibuk dengan dunia, akhirnya amal-amal yang baik jadi berkurang. Maka kata Allah, Fakadaro alaihi rizqahu." Kami cukupkan rezeki ini kau gunakan dulu kepentingan ibadah supaya tidak banyak hisabnya. Tidak banyak kesulitan di dunia. ini. Masya Allah. Tidak punya punya satu mobil dengan punya tiga mobil, lebih capek mana merawatnya? kenapa pengen banyak-banyak? Ya, ini yang paling aneh ini, yang paling aneh. Kalau dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Ah? Dititipkan itu enaknya menerima sedikit atau banyak? Sedikit. Ada manusia paling aneh. Sangat suka dititipkan yang banyak-banyak. Saya punya rumah misal, dititipkan satu mobil. Ibu punya rumah, bapak dititipkan satu mobil. Ya, bisa tidak? Boleh. Dua mobil Tiga mobil? Sepuluh mobil tetangga nitip, mau nggak? Kenapa? ya. Tapi ada orang aneh. Allah titipkan sedikit supaya mudah, dia minta banyak. Allah titipkan, bisa titipkan sepeda. Ya, sudah dikasih sepeda Allah titipkan minta apa? Minta motor. Allah kasih motor, titipkan motor, minta mobil. Ya. Ini semakin sulit hidupnya jadi bertambah luas pemikirannya. Di akhirat hisabnya jadi banyak. Ya. Ini orang cerdas itu kata bahasa Qurannya faqadaru alaihi sukahu Ketika Allah sudah menitipkan rezeki, jangan dulu pikirkan yang lain. Lihat dulu yang sudah diberikan ini sudah digunakan dengan baik atau belum. Ya. Dipakai untuk kepentingan ibadah atau belum? Kalau sudah digunakan maka perhatikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik saat diberi atau tidak, ini yang paling indah, Insyaallah Ini yang paling indah. Kalau seseorang sudah merasa kebutuhannya digunakan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, satu dia tidak merasa memiliki, ya, tapi sebagai titipan saja. Kemudian dia bersyukur dengan tawabu, maka hidupnya lebih ringan. Ya. Jadi kalau Allah ingin ambil kapanpun, dia tenang saja, tenang pakai sendal satu kali tiba-tiba ke masjid sendalnya hilang bisa ya dia tahu tugasnya cuma ikhtiar mencari dulu saja dia cari cari sudah tidak ketemu sudah sendal milik Allah kapan Allah mau ngambil silahkan barangkali kalau diambil sama pencuri jatah pencuri itu kan yang haram pencuri itu rezekinya yang haram bu jadi nggak usah dipikirin ya. tugas kita itu mencari saja kalau sudah tidak didapatkan berarti ada sesuatu yang Allah ingin keluarkan dari dalam diri kita ya yang punya punya Allah sudah selesai. Tugas kita mencari sudah selesai, maka saat itu nanti muncul dalam diri kita, kita akan lihat ayat selanjutnya nanti apa yang kita dapatkan. Ya. Tapi ikhtiar mesti dilakukan dulu ya. Maka kalau ibu misalnya semua serba karena Allah, ikhlas ya repot nanti kehidupan. Ya. kan lima sudah istiqamah, nyimpan mobil, mobil hilang, semua karena Allah dan sudah punya Allah, nggak apa-apa, sabar. Enak pencurinya itu. Ya. Besok bawa motor hilang lagi, besok bawa yang lain hilang lagi, itu repot ya. ya. Pelan-pelan sudah saya simpulkan satu. Al di sini ya. memberikan kesan kalau Allah berikan rahman dan rahimnya, nikmat dalam hidup, maka segera syukuri secara total dengan dua makna tadi. Yang kedua, sikap syukur ini jangan dibatasi saat mendapatkan nikmat yang dirasakan secara real saja, ya. Tapi hadirkan syukur dalam kehidupan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu minimal setelah selesai sholat kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzikir salah satunya menggunakan kalimat ini. Setelah Subhanallah, Alhamdulillah. Ya. Pelan-pelan. Ya. Kita mengatakan alhamdulillah, ya. Rasa syukur yang diberikan kepada Allah tanpa batasan. Lalu kita bertanya, "Ya Allah, nikmat apa saja sih yang telah Engkau berikan kepada saya yang menjadikan saya mesti alhamdulillah bukan asyukur?" Ya, tidak sekedar syukur tapi alhamdulillah. Kenapa? Kenapa mesti begitu? Maka dijelaskan oleh Allah, "Karena saya Rabbul Alamin." Ya, kata Allah, "Karena saya Rabbul Alamin." Perhatikan Kenapa Anda masih bersyukur tanpa batasan, tidak disekat oleh ruang dan waktu karena Allah memberikan tanpa batas? Kata Allah, Rabbil alamin, karena saya Rabbul alamin. Saya turunkan yang ini dulu. Rabb Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum rabbikum qalu bala syahidna. Pelan-pelan. Para ibu dan bapak sekalian, kalau ada kalimat Rabb, Rabb, Rabb dilekatkan kepada Allah, itu adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya. Rububiyah. Okay. Pernah belajar di ilmu tauhid, ada ilmu tauhid rububiyah. Okay. yang pertama uluhiyah, kedua rububiyah, ketiga asma wa sifat. Okay. Pelan-pelan. Kalau disebutkan rububiyah, berarti itu terkait dengan sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan sifat perawatan dan pemenuhan segala kebutuhan. Ya, sebentar. Ini ketika Allah menyebut dirinya dengan Rabb, ya, salah satu nama dalam Al-Asmaul Husna seakan-akan Allah mengatakan saya Rabb, yaitu Tuhan yang memiliki sifat merawat segala yang diciptakannya. Di saat sakit dia yang menyembuhkan, saat kurang dia yang melengkapi, saat cacat dia yang kemudian menyembuhkan, ya menyempurnakan. Termasuk memberikan segala kebutuhan. Ya. Ada sesuatu minta diberikan, dia ar Ada sesuatu yang sulit dibukakan, dia al fatah Ya. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Nah, sekarang yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Yang paling menarik Allah sendiri mengatakan memberikan statement dalam kehidupan kita bahkan sebelum kita lahir sebelum kita lahir Allah memberikan keterangan Quran surah ke-7 tadi ayat 172 saat usia seseorang dalam 4 bulan 4 bulan di kandungan ibundanya saya ulang saat usia seseorang 4 bulan dalam kandungan ibundanya itu roh ditiupkan roh mulai ditiupkan ya. E, eh, tahunnya dari hadis yang paling gampang saja, paling ringan, lihat di Al-Arba'in, Al-Arba'in, ya, karangan Imam An-Nawawi itu, nomor hadis yang keempat, posisi nomor empat. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, saya bacakan hadisnya, teman-teman, An Nabi Rahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai kepadanya. Qala beliau menyampaikan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sedangkan beliau orang yang selalu benar dan dibenarkan. Lihat kalimatnya Bu ya, Pak, saya berikan rumus ya, rumus cepat dalam ilmu hadis. Kalau ada kalimat di ilmu hadis berbunyi asal di masduq, benar dan dibenarkan, itu tandanya informasi yang disampaikan dalam hadis ini akan berisi perkara gaib perkara gaib masih misteri sifatnya yang harus kita yakini ya. seakan-akan hadis yang mengatakan begini nabi itu pribadi yang benar dan, dan dibenarkan jangankan kawannya lawannya saja membenarkan ya. masa saat musuh nabi membenarkan nabi kita yang umatnya menolaknya ya. hati-hati musuh nabi membenarkan nabi masa kita yang yakin dengan nabi menolak nabi itu orang aneh namanya. Ya. Karena sekarang banyak orang aneh bu, pak. Sekarang tuh banyak orang aneh. Quran mengatakan yang disembeli Ismail, orang ini mengatakan Ishak. Aneh gitu. Ya. Quran mengatakan orang yang suka dengan sejenis itu bermasalah. Orang ini mengatakan fitrah. Itu orang aneh. Ya. Nanti di, akhir saya tunjukkan tuh di mana keanehan itu. Ya. Tadi pagi kami baru berdiskusi dengan seorang calon psikolog dari Brisbane dari dari Australia itu. Jadi ada satu teori di akhir saja supaya tidak bercampur materi Perhatikan sini sebentar. Ah, jadi disampaikan Nabi itu orang yang benar dan dibenarkan. Lihat kalimatnya. Kata Nabi, "Inna ahadakum yajma'u fi batni ummihi 40 yawman setiap kalian akan diimpun di perut ibundanya dalam proses kandungan itu 40 hari pertama berbentuk mutfah. Baru pertemuan para spermatozoa dengan ovum. Summa yakun mitla dalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk anakah. Zikat yang mulai menempel di sini rahim. Summa yakun mitla dalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk sekerat daging punyahan, mulai ada kelihatan bentuknya. Yang paling menarik, ya. Thumma yursalu malam. Usia 40 hari ketiga ini 4 bulan diutus malaikat. Fayarquhu fihi roh, maka ditiupkan roh. Nah, malu yu'maru di arba'in dan diperintahkan menetapkan empat hal. Nah, saat roh ditiupkan ini kemudian terjadi dialog antara janin ini yang ada di perut ibundanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya. tuh bi rabbikum Apakah kamu siap nanti menjadikan saya sebagai Tuhan Rob yang akan merawat kamu dalam kehidupan? Kamu sakit saya sembuhkan, kamu butuh apapun saya berikan, ya kamu kurang sesuatu saya cukupkan dan saya akan penuhi segala kebutuhan kamu. Bahkan saat kamu salah saya maafkan, kamu dosa saya ampuni, dan kamu tersesat saya akan luruskan, segala saya penuhi. Ibu kalau bapak ditawari ikut saya yuk Nanti saya jamin kebutuhan semuanya. Bahkan saat salah pun saya maafkan. Dosa saya ampuni, kalau saya berikan. Jawabannya iya atau tidak? iya Iya mikir lagi enggak? Tidak. Iya tanpa berpikir. Bahasa Arab disebut dengan bala. Bala. Tapi kalau ada iya, masih memungkinkan kita berpikir, itu bahasa Arabnya naan naan Naam itu masih umum. Iya di lisannya, tapi mungkin di hatinya masih berpikir. Ya. Anda punya karyawan di kantor, ifal kira kerjakan ini misalnya, ya, kerjakan. Lisannya mengatakan siap pak, iya, tapi hatinya berkata baru tadi disuruh sekarang bagian yang lain. Bisa terjadi. Ah, itu naam Tapi kalau bala, bala itu artinya persetujuan mutlak tanpa syarat. Ya. Maka dikatakan bala. Nah Allah dengan sifat rububiyahnya sudah berjanji kepada kita. Kamu itu akan saya cukupkan dalam kehidupan apapun yang kamu butuhkan. Ya. Dan hebatnya ketika kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya Allah kami syukuri segala nikmat yang telah Engkau berikan itu, baik yang kami minta ataupun tidak. Engkau telah tepati janji. Ya, engkau lah Rabb yang bukan hanya merawat kami tapi Rabbul Alamin. Bahkan kau rawat seluruh alam. Ya. Bumi dijadikan seimbang, eh, langit masih ada di atas, ya. Masya Allah perputarannya masih normal, segalanya. Masya Allah. Maka di situ kenapa kenapa disertakan dengan kalimat al-alamin? Maaf, sebetulnya kalimat alam itu sudah jamak, Pak. Alamun itu jamak. Okay. Tidak perlu pakai ya dengan nun lagi. Okay. Tapi kalau disebutkan ya dengan nun, namanya jamul jama, menjamakan yang jama untuk memberikan harapan dan keyakinan. Ya. Misal begini, ada orang kaya berkata, dia punya harta misalnya 10 triliun. jangan khawatir, kalau ada apa-apa, nanti saya bantu di kehidupan. So, baik. Yang kedua dia katakan, jangankan kamu, itu pasar tanah abang semua tuh kalau kurang, itu juga bisa saya bantu. Jangankan kamu, pasar tanah abang dan pasar yang ada semuanya, kalau kurang bisa saya bantu. Ya. Bukankah kalimat kedua itu bisa meyakinkan kepada kita? Jangankan kamu yang cuma satu, itu sepasar tanah yang lain. Kalau perlu, saya bisa bantu di keperluan seorang ini disandingkan dengan keperluan banyak orang untuk meyakinkan kepada kita bahwa kebutuhan kita itu tidak lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan banyak orang. Allah menyertakan sifat Rabbnya ditambahkan dengan al-alamin seakan-akan mengatakan, "Hei, kenapa kamu mesti bersyukur kepada saya tanpa syarat? Ya, jangankan kamu yang saya berikan, alam saja yang lain sebelumnya saya berikan tanpa pernah mereka memintanya pun. Saya berikan mereka ini, saya berikan mereka ini, saya berikan mereka ini karena saya merawat seluruh semesta alam, saya juga merawat kamu, maka sekarang saya minta kepadamu kalau ada sesuatu yang kau butuhkan, mintakan kepada saya dan syukuri segala apa yang saya berikan." Jelas seperti Perhatikan. Karena itu, mohon maaf pelan-pelan, kalimat Rabbul Alamin satu memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin. Saya ulangi, ya. kalimat Rabbul Alamin memberikan harapan kepada kita bahwa segala kebutuhan kita pasti terjamin. Tolong kata betul ya. Tidak ada kebutuhan satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah telah tetapkan segala keperluan itu. Sempurnakan segala diri. Jadi kalau dalam kalimat Quran, jangankan kamu semesta alam saja kalau butuh sesuatu saya berikan, apalagi cuma kamu. Ya. Jelas tadi? Karena itulah ibu dan bapak kalau berdoa kepada Allah, puncak permohonan tertingginya pasti menyampaikan kalimat Rabb ini. Ya. Coba doa paling favorit apa? Paling favorit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang di Al-Baqarah 201 ini doa apa itu? Oh sapu jagat. Jadi ada orang sapu jagat, ada orang sapu nggak ada jagatnya, ada orang jagat nggak ada sapunya. eh, Banyak istilahnya itu. Baik. Rabbana selalu menggunakan kata Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Rabb, Rabb, Rabb, Rabb. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabb. Kenapa kita menyebut namanya Rabb? Seakan-akan kita menagih janji saat sebelum kita dilahirkan itu. Ya Allah, bukankah engkau mengatakan alas itu birompikum? Engkau ingin memberikan kebutuhanku saat aku butuh. Jadi saat ibu mengucapkan Rob, seakan-akan ibu mengatakan, Ya Allah, dulu engkau berjanji, sekarang saatnya saya meminta. Ketika anda sakit mengatakan Ya Rob, anda katakan Ya Allah, dulu engkau berjanji kalau sakit ingin menyembuhkan, sekarang saya meminta. Ya. Maka Allah katakan, jangankan cuma kamu, semesta alam sekarang minta kami akan berikan. Rabbun Jelas begini? Kan Baik. Saya simpulkan, di satu Kalimat al dalam ayat ini memberikan pesan bahwa segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mesti kita syukuri secara total. Yang kedua, sertakan sifat tawalu tanpa merasa memiliki apa yang kita syukuri itu. Pelan-pelan. Yang ketiga, bersyukur tanpa batas, tidak disekati, tidak disekat oleh nikmat yang sedang didapatkan saja. Dan yang keempat, yakinkan saat kita bersyukur itu kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kalimat Rabbul Alamin tadi, jangankan kita, seluruh semesta alam meminta kepada Allah, pasti Allah akan berikan seluruh kebutuhan. Jelas ini? Yang keempat, diulang baik. Baik. Nanti ada rekaman juga bisa diputar ya. Satu, kalimat al dalam alhamdulillah makna al memberikan pesan agar kita bersyukur secara total kepada Allah. Jadi sudah kita bahas ya maknanya. Yang kedua, saya akan terlambat menyertakan sifat tawabu menyertakan sifat tawadhu dalam bersyukur kepada Allah Dan yang ketiga mensyukuri segala nikmat dalam setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu mensyukuri segala nikmat di setiap keadaan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sudah? Ibu tahan sebentar yang ketiga ini. Saya titip pesan betul ya. Coba sunnah-sunnah Nabi itu diamalkan. Ya, misal zikir setelah sholat itu Ya ada subhanallah dan ya, alhamdulillah. Saya sekarang titipkan pesan karena ibu sudah tahu maknanya, bapak sudah tahu. Maka saat mengucapkan alhamdulillah itu itu cuma bukan bukan sekedar kalimat yang dilisan mengalir gitu hampa makna itu akan dampaknya nggak ada ke hati itu yang diinginkan tuh bukan cuma subhanallah alhamdulillah alhamdulillah tapi kita nggak paham kalimatnya begitu anda mengucapkan alhamdulillah coba rasakan nikmat nikmat Allah yang begitu besar itu maka subhanallah akan tiba satu masa Anda merasakan begitu nikmat yang bersyukur sampai kebingungan bagaimana cara mensyukurinya. Fabi ayyi alati rabbikum tukadziban. Akan ada itu suasana itu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat yang yang sudah Allah berikan ini. Ya. Dan yang terakhir, terakhir meyakinkan pada diri, meyakinkan pada diri bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana ia cukupkan kebutuhan seluruh alam semesta meyakinkan pada diri bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana ia cukupkan kebutuhan alam semesta memberikan langit saja mengaturnya begitu mudah apalagi cuma memberikan kita yang satu orang dua orang ya insyaallah Allah punya rezeki yang banyak tidak bu? Kenapa nggak diminta? Kenapa nggak diminta? Jadi kalau sudah kita yakin yang punya Allah banyak, kenapa memperebutkan yang sedikit? Minta, ikhtiar. Nah, sekarang saya tutup dulu dengan bagian yang terakhir karena ini harus nyambung, harus nyambung. Sekarang perhatikan. Handphone tadi ya, saya beri contoh, saya berikan. Ini Bapak Ibu ucapan apa? terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan, maka pelan-pelan saya berikan handphone, diucapkan terima kasih. Kalau sudah terima kasih diucapkan oleh yang menerima handphone, yang yang memberikan handphone menjawab apa? Saya ulang ya. Saya berikan handphone. Yang menerima mengucapkan terima kasih. Yang memberi mengucapkan apa? sama-sama. Cuman sama-sama aja. <laughs> Sama-sama ya. Sekarang lihat, mesti ada bedanya khalik dengan makhluk. Mesti ada bedanya manusia dengan Allah. Harus beda. Ya. Karena kalau Allah mengucapkan sama-sama, itu gak ada bedanya. Ya. Harus beda. Harus beda. Masya Allah. Sekarang saya berikan gambaran ya. Berikan gambaran. Pada sesuatu yang diterima secara langsung saja kemudian kita ucapkan terima kasih, kita lihat bagaimana cara Allah meresponnya. Apalagi pada sesuatu yang tidak kita langsung rasakan, ya, maksudnya langsung diterima, lalu kita ucapkan terima kasih juga, maka bagaimana nikmat Allah berikan kepada kita. Sekarang lihat, tadi saya telah bedakan di awal, kalau kita berterima kasih pada pemberian yang langsung dirasakan, kalimatnya apa bahasa Arabnya? Syukran. Asal katanya apa? syukur syakara. Buka Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. dan kalimatnya la in syakartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum masyaallah kita berhenti di sini kemudian la in syakartum chacun son la'azidannakum pakai la bukan li pasti la'azidannakum nunnya taukid Masya Allah lihat sini la'in syakartum ayat ini seringkali diartikan sederhana jika kalian bersyukur kepada Allah ya jika kalian bersyukur ingat tadi kita sudah belajar apa itu syukur ya kan jika kalian berterima kasih pada nikmat yang diberikan. Ya, jadi langsung kita rasakan. Ya, dapat mobil bersyukur, dapat pakaian baru bersyukur, diantar makanan bersyukur, yang langsung dirasakan. perhatikan Maka hukumnya ketika kita diberikan oleh Allah misal fulan dikasih rezeki ini handphone baru, dia ucapkan misalnya bersyukur kepada Allah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah misal. Ya, kita lihat bagaimana cara bersyukur di akhir ya. Maka ketika itu diungkapkan kepada Allah rasa terima kasihnya, la nakum. Allah tidak menjawab sama-sama, tidak. Tapi kami akan tambahkan kembali nikmat yang sudah disyukuri itu. Berikan kembali. Maka bagaimana dengan alhamdu, nikmat yang jangankan diberi, tidak merasa diberi pun kita terus berterima, berterima kasih, ya. Kita terus bersyukur, tingkatkan kepada Allah, ya. Jangankan sesuatu yang nampak terasa diberikannya, yang tidak langsung dihadirkan, tidak kita lihat pun kita syukuri, maka la dan nakum kami pasti akan lipat gandakan pemberian itu. Karena itulah tadi, saya masih ingat di awal pemberian Allah dalam urusan dunia disebut apa? Masih ingat? Bismillahi Pemberian Allah ketika kita bismillah, Allah berikan apa? Rahman. Pemberian Allah dalam akhirat disebut apa? Rahim. Karena itulah ketika kita bersyukur kepada Allah dengan benar, maka diulang kembali kalimatnya Ar-Rahmanir Rahim. Maka kami akan tambahkan kembali rahman kemuliaan dunianya. Rahim berkah akhiratnya. Itulah sebabnya salah satunya kenapa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan kembali setelah Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu maknanya, salah satu maknanya untuk menegaskan bahwa jika Anda berusaha terus untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik dirasakan secara langsung ataupun tidak nampak pada saat Anda mendapatkannya atau merasakannya, maka Ar-Rahman Ar-Rahim kami akan berikan kembali tambahkan lagi kenikmatan bukan dunia yang dirasakan itu plus pahala yang melimpah di akhirat nanti jelas begini? ah, baik jadi sebetulnya saat bersyukur itu bukan berkurang tapi bertambah bertambah nah yang paling menarik bagaimana cara bersyukurnya ya, bagaimana cara bersyukurnya di sini saya akan berhenti kalimat syukur saja ya, kalimat syukur saja kalau saya katakan saja apalagi yang alhamdulillah itu maksudnya ya kalimat syukur saja itu bermakna lihat caranya menggunakan setiap nikmat yang diberikan saya ulang menggunakan setiap nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan menggunakan nikmat yang diberikan sesuai fungsi yang telah ditetapkan contoh sebagai contoh, Anda diberikan nikmat lisan yang sehat, tidak sakit. Ya. Lalu ketika Anda ingin bersyukur dengan nikmat lisan ini, ya, belum yang lain ya, yang belum segalanya, baru lisan saja yang melekat pada diri kita. Ya. Maka caranya, kalau disebutkan syukur itu, ya, caranya gunakan lisan sesuai Allah menciptakannya sesuai fungsi yang telah Allah lekatkan pada lisan ini. Ya. Fungsi lisan itu apa? Fungsi mulut apa? Tidak sampai situ. Kalau cuma bicara saja, non muslim pun bisa bicara. Kalau cuma bicara saja, pembohong pun bisa bicara. Penipu pun bisa bicara. Fungsi lisan menggunakan pembicaraan pada yang baik-baik. Karena itu ada larangan di Quran menggunakan lisan pada bicaraan yang buruk. Ya, bisa dusta dikecam oleh Quran. Wailul lil celaka bagi para pendusta. Artinya orang kalau penus, berdusta pasti celaka. Ya. Kalau berdusta pasti celaka. Saya, saya, saya kadang sulit paham, gagal paham saya. Ada orang-orang yang sangat aneh di muka bumi ini. Sudah tahu akan celaka, dikerjakan juga. Ini ada minuman misalnya, ada tulisan di sini misalnya, ada sianidanya, hati-hati. Diminum nggak? Karena tahu kalau minum pasti celaka. Ya. Ini ada banyak orang aneh di muka bumi ini. Ada banyak orang aneh. Ya. Saya tidak mengerti itu. Ada keterangan kalau dusta pasti celaka, masih dusta juga. Ya. Coba lihat. Merokok berbahaya bagi kesehatan jantung. Masih merokok juga. Ya. Saking banyak merokok ditingkatkan lagi. Merokok membunuhmu Nanti merokok juga. Saya bingung memahaminya itu. Saya bingung. Mohon maaf ya. Saya agak bingung. Ada tulisan merokok membunuhmu. Coba ini tulis di sini ya. Minum ini ada racunnya. Mau diminum nggak? Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah jelas keterangannya masih masih dikerjakan juga. Bagaimana cara memahaminya? Ah, tadi bahasa Quran, kalau Anda diberikan nikmat, syukuri caranya gunakan sesuai dengan fungsinya. Diberikan nikmat tulisan yang sehat, gunakan sesuai fungsinya, katakan yang baik-baik. Lihat muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka cukup katakan yang baik-baik, tak bisa diam. Maka orang syukur dengan nikmat lisannya itu, dia akan gunakan untuk yang baik saja. Ya. Terlihat teman-temannya mau gosip, dia tidak tertarik. Tidak. Ya. Ada teman yang berdusta, dia hindari. Selesai. Di telinganya aja mendengar sudah nggak bisa. Mendengar sudah nggak bisa. Perhatikan betul ya. Kalau anda terbiasa mengucapkan yang baik-baik, maka anda akan anti mengucapkan yang buruk. Jika anda terbiasa mendengar yang baik-baik, maka telinga anda akan menolak mendengar yang buruk-buruk. Jadi kalau kita mudah mendengar sesuatu yang buruk, maka ada yang salah di pendengaran ini. Ya. Kalau lisan terbiasa mengatakan yang buruk dan tidak ada rasa dalam jiwa ketika mengucapkannya, maka ada yang salah dalam keimanan ini. Ada yang salah yang masuk bagi saja itu. Ya. Karena itu Allah ajarkan, syukuri nikmat yang sudah Allah berikan sebelum itu dicabut. Karena sudah dicabut itu sudah dari Allah. Ya. Itu baru mulut, belum telinga, belum mata, belum turun terus sampai ke kaki, sampai ke kaki. Pakaian, pakaian, apa fungsi pakaian? Bukan sekedar dipakai, ya. bukan sekedar menutup aurat, Ya. Tapi bukti bagian dari syukur ketika digunakan pakaian itu tidak hanya menutup aurat, tapi gunakan pakaian itu kepentingan ibadah dari ibadah. Kita. Kan? Begitu pakai bukan hanya menutupi, tapi gunakan karena Allah yang memerintahkannya. Eh, Masya Allah. Itu luar biasa Pak Ibu, luar biasa. Makanya saya pernah sampaikan begini, saya tutup sebentar ya. Saya sampaikan. Kalau Anda ingin ringan hisabnya, pertama kali Anda dapatkan apapun nikmat dalam kehidupan, gunakan untuk Allah dulu, selanjutnya silahkan gunakan untuk kepentingan yang lain yang dibenarkan. Maka hisabnya akan ringan. Anda misalnya dapat pakaian yang baru pertama kali. Gunakan untuk apa Sholat pakai. Ya, gunakan untuk ibadah. Maka saja akan beda ketika ditanya ya fulan, fulan. Dari mana kau dapatkan pakaian itu? Maka lisan kita akan lugas menjawab ya Allah. indah jenis rezeki yang sangat halal. Suami hamba mencarinya. Bahkan sebelum hamba jelaskan kau sudah tahu. Kemana kau menggunakan? Anda akan tenang sekali menjawabnya. Pertama kali saya gunakan untuk menyembahmu. Ya jam sekian, tanggal sekian, waktu sekian, dan engkau lebih tahu daripada saya sebelum saya menggunakannya. Masya Allah, ringan. Ibu kalau dapat pakaian baru digunakan atau orang Oke, baik. Pertama kali ringan, selanjutnya agak rumit itu jawabnya. Kemana, dari mana kau dapatkan dari harta yang sangat halal ya Allah? Engkau sangat tahu sebelum kamu mendapatkan, Kemana kau pergunakan? Pertama kali undangannya, Allah. Nah, mudah. Ya gunakan dulu. Jadi kalau itu sudah digunakan untuk kepentingan Allah, saya sangat punya keyakinan akan tidak akan sulit lagi. Ya. Begitu butuh Allah kirimkan, begitu ada Allah tampakkan. Itu insya Allah akan ingat. ingat ya. Karena itu saya tutup dulu Orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara menggunakan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, diberikan kendaraan pakai untuk kepentingan maslahat kehidupan, diberikan rumah gunakan dan tingkatkan dengan zikir di dalamnya, ya isi dengan kebaikan-kebaikan, diberikan pekerjaan syukuri dengan tunaikan sesuai dengan amanahnya. Ketika diberikan kedudukan buat kebijakan-kebijakan yang melahirkan maslahat, itu masya Allah Ar-Rahman Rahim. Allah akan melipatkan pemberian-pemberian Allah baik urusan dunia maupun akhiratnya. Saya kira sampai di sini bahasan kita untuk bahasan ayatnya. Jika ada beberapa hal yang ingin disampaikan silahkan di, diberikan. Kita coba akan bahas dalam 15 menit ke depan. Kemudian kita tutup sesi kita untuk hari ini. Ustaz, gimana kiatnya agar kita tidak berkeluh kesah? Sederhana, kiatnya jangan berkeluh kesah. Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 157. Kita jawab pakai Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 157. Sedang Kemudian di Quran surah ke-70 Al-Ma'arij Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23 itu solusinya Dari mana tahu solusi itu? Dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45. Pelan-pelan. Sudah? Di satu Quran surah kedua ayat 155, kedua Quran surah ke-70 ayat 19 sampai 23, ketiga Quran surah kedua kembali ke Al-Baqarah ayat 45. Sekarang lihat keterangannya. Biasanya kalau yang dikeluhkan itu apa, Bu? Pak, yang dikeluhkan dalam hidup. Masalah kan? Ya. Biasanya orang cenderung mengeluhkan masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada yang dikeluhkan. Maka lihat apa keterangan yang disampaikan oleh Quran berikut ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Sebelah kiri paling atas posisinya. Walanabluwannakum Ya. Walanabluwannakum. Dan setiap kalian yang hidup, pasti kami akan uji dengan berbagai persoalan hidup. Untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Perhatikan, perhatikan rumus Qurannya ya. Ini rumus dalam Al-Quran walanabluwannakum bisyai. Kata Quran, setiap kalian yang hidup akan diuji dengan berbagai persoalan kehidupan. Ya. Bersanding lurus dengan masalah. Ya. Lihat rumusnya, hidup berbanding lurus dengan persoalan, dengan masalah. Ya. Artinya setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Ya. Ingat betul ya, setiap orang yang hidup pasti punya masalah karena masalah ini diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya. Kalau tidak ada marah, bagaimana bisa menguji sabar? Kalau tidak ada bohong, bagaimana bisa ketahuan jujur? Ya. Kalau tidak ada cemberut, bagaimana bisa tampak senyum? Ya. Kalau tidak ada malas, bagaimana bisa ada rajin? Ya, selalu ada. Diciptakan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi sepanjang orang hidup pasti punya masalah. Tidak ada orang yang hidup tidak punya masalah. Ya. Bapak, ibu sekarang kelihatan seperti tenang-tenang saja. Padahal belum tentu itu saat datang nggak punya masalah. Ya mungkin di hatinya sedang ada gejolak, ada persoalan. Pasti setiap orang hidup punya masalah. Saat Anda mengatakan saya ingin tidak punya masalah, maka seketika sebetulnya sedang menciptakan masalah. Ya. Seseorang berpikir tidak punya masalah, itu sedang mengundang masalah. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau ada orang misalnya tidak ingin punya masalah, itu sama dengan dia tidak ingin hidup. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Saat orang tidak ingin punya masalah, itu sama dengan tidak ingin itu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu ingin punya masalah atau tidak? Sudah. Kenapa mengeluh? Dijawab tidak takut takut tidak hidup ya. Dijawab ingin juga repot ya. Sekarang lihat. Ya. Nanti kita lihat bagaimana cara mengatasinya. Bisa bentuknya macam-macam. Ya. Minal khawf, ada khawatir, Ya. Ini sudah mendung, pikiran sudah fokusnya kemana-mana gitu ya. Ada yang mikirkan jemuran, mikirkan banjir, mikirkan hujan, macam-macam. Bisa terjadi. Walju, lapan. Ya, barangkali yang berangkat belum makan dulu. Ya, Ustaz kapan selesainya? Udah setengah tiga, belum beres juga misalnya. Kan? Ya, ada macam-macam. Ya. seminal minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, sakit sampai ada yang meninggal. Yang paling menarik, buat samarat. Di situ diartikan apa? buah-buahan. Padahal itu bahasa kiasan. Ya. Ibu kalau nanam sesuatu, bapak nanam sesuatu sudah tumbuh, yang mau dipetik apa ya? Buahnya itu bahasa kiasan. Di ada orang sudah menanam modal dengan tenaganya dengan berbagai halnya, tiba-tiba sudah mendapatkan keuntungan, keuntungannya diambil dan oleh orang lain. Ada yang begitu. Itu bahasa kiasan. Ya, itu indah sekali kiasannya ungkapannya. Ya. Nah ini semua masalah dalam hidup yang niscaya kita hadapi. Kata Allah, cara menghadapinya jangan berkeluh kesah. Karena saat kita berkeluh kesah pun masalah tidak akan hilang. Ya, tampak masalah juga. Kata Quran, "Wa sabirin." Berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Ini kuncinya. Yang pertama. Pelan-pelan. kalau Anda sedang mendapatkan ujian, kata Al-Quran sabar, terima. Terima dulu saja. Terima dulu. Ya. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ya. Bagaimana cara menerimanya? Al-Baqarah ayat 286. Tuan-tuan, la yukallifullahu nafsan illa yakinkan pada diri kita bahwa masalah yang kita hadapi ini tidak mungkin kita lalui kecuali sanggup mengatasinya. Ya. Lihat rumusnya bu ya, Pak. Kalau anda dititipkan masalah sebesar apapun, itu artinya Allah percaya kepada kita. Karena persoalan itu hanya mampu kita tuntaskan, orang lain tidak sanggup. Ya. Jadi seakan-akan kalau bahasa Qurannya, hei, ini saya percayakan pada kamu karena kamu yang bisa, yang lain gak bisa. Kamu jangan mengeluh, cuma kamu yang bisa. Ya. Masa Allah percaya, kita tidak percaya? Ya. Allah saja percaya dengan kita, masa kita tidak percaya? Itu aneh namanya. Ya. Kalau Allah tidak percaya, kita percaya, itu tidak wajar. Tapi kalau Allah percaya, kita yang gak percaya atau ragu, itu ada persoalan dalam diri kita. Allah percaya memberikan kita masalah, maka terima itu dengan sabar. Terima. Ya. Ingat, mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Uh, saya pernah berikan ilustrasi di sini tentang wajan dengan cacing itu. Pernah saya berikan? Masih ingat? Ini ada wajan. Baik. Ini saya panaskan di bawahnya dengan api. Di sini ada cacingnya misalnya. Eh, Maaf, cacing yang di sini masih hidup, tiba-tiba saya panaskan di sini. Apa yang terjadi pada cacing? Dia bergerak ya? Bergerak, bergerak sini sini. Kenapa dia bergerak? Ah, salah, bukan karena kepanasan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Makanya dia langsung bergerak. Dia tidak mengatakan, aduh panas, aduh sakit, aduh panas. Kalau semua banyak aduhnya, kapan mulai bergeraknya? Ya, kapan berpindahnya? Ini manusia juga begitu kalau sedang diberikan masalah, terima saja dulu, mulai bergerak, cari solusi. Kalau serba aduh, aduh, aduh, aduh, ya kapan selesai? Ya, sudah, jangan banyak mengaduh. Ya. Jadi kita mengeluhkan pun tidak akan menyelesaikan masalah. Terima dengan sabar karena kita yang bisa menyelesaikannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bertanya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kata Quran, ada orang yang sudah diberikan solusinya seperti ini masih mengeluh juga. Maka dipindah ke Quran surah 70 ayat ke 19 sampai 23. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, sungguh manusia tercipta dengan perasaan seringkali berkeluh kesah. Jadi kalau ada yang manusia yang berkeluh kesah itu bagian dari kehidupan wajar saja. Yang tidak wajar terus-terusan mengeluh. Ya. Atau mengeluhkan sesuatu yang bukan urusannya. Ya, itu bermasalah itu. Ya tetangga yang beli pot baru kok ada orang yang iseng gitu ya memikirkannya kan jadi persoalan di situ baik nah iza masahu syarru jazua kalau ditimpa kesulitan berkeluh kesahnya cepat kepada Allah ya. wa iza masahu khairu manua tapi kalau misalnya diberikan apa yang diinginkan, terputus ibadahnya. Ya, maaf, ini sindiran yang sangat tajam. Bahkan ada yang keluh kesannya dengan ibadah, Bu. Pak, jadi kalau maaf ya, gajian belum turun, PHK terus banyak, tahajud rajin, ya, puasa mulai tambah. Tapi kalau sudah diberikan apa yang diinginkan, terputus semuanya. Dia caranya satu. Kalau Anda sedang mendapatkan kesulitan, ada persoalan, maka illal musallin kecuali orang yang sholatnya benar. Maka setiap kesulitan yang Anda bawa dalam hidup, mohonkan kepada Allah solusinya saat sholat, saat sujud sujudan. Saat sujud. Maka turun ayat Al-Baqarah ayat ke-45 tadi yang ditulis terakhir. Wasta'inu bis sabri was sholat pelan-pelan. Wasta'inu jika Anda punya kesulitan dalam hidup, kemudian berkeluh kesah, mintakan pertolongannya sabri. terima dulu dengan sabar tadi Wassalah saat sholat itu mohonkan solusinya kepada Allah, tumpahkan kepada Allah, mintakan. Ya. Bahkan nanti setelah kita bahas ayat yang kelima di hadis kunci Abu Dawud nomor hadis 821 ternyata masya Allah Allah itu sedang menunggu kita dalam sholat dulu. Inilah rahasianya kenapa sholat dalam sehari sampai lima waktu. Ini rahasianya. Ternyata salah satunya supaya Allah memudahkan segala urusan kita. Ini kita ditunggu itu. Tidak mungkin ada orang dari duhur saja tadi sampai asar yang tidak punya kebutuhan. Pasti punya itu. Di Allah tunggu. Seakan-akan kita ditunggu sampai dengan sholat apa? Ketika kita mengatakan sebelum sholat kata Allah wasta'inu catat kebutuhan kita. Ayo punya masalah apa? Saat anda sholat anda katakan iya karena budu wa iya karena Perintahnya wasta'inu, permohonannya nasta'in. Ya. Di solusinya supaya kita tidak banyak berkeluh kesah dalam kehidupan, yang pertama perbaiki kualitas salatnya. Perbaiki kualitas salatnya. Ya. Yang kedua Yang kedua, perbanyak syukur atas setiap nikmat yang telah Allah berikan. Perbanyak syukur. Ya. Syukur itu akan menghentikan keluh kesah biasanya. Ya. Jadi kalau orang sudah banyak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka keluh kesah akan berkurang. Ya. Akan berkurang. Eh, Ibu bapak sekalian, catat betul ya kaidah dalam nikmat. Biasanya sesuatu itu sesuatu begitu sangat diinginkan, begitu berharga, itu karena belum didapatkan. Ya, karena belum didapatkan. Tapi kalau sudah diperoleh, biasanya berkurang kenikmatannya. Coba ibu waktu belum punya mobil kan harap-harap punya ya. Tambah ya, begitu punya kan pertama kali punya itu rasanya luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kalau sudah sering-sering dipakai, kan rasa itu sedikit-sedikit hilang. Ini ya, segala sesuatu yang sering diharapkan itu karena belum didapatkan karena belum didapatkan. Artinya apa? Artinya perasaan manusia yang sering muncul rasa ingin, ingin, ingin banyak kenikmatan itu karena banyak keinginannya. Lupa bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang tanpa dia inginkan pun Allah sudah berikan. Nah kalau anda sering melihat kepada kedalaman apa yang sudah Allah berikan, maka keinginan-keinginan itu akan mulai sedikit banyak ditekan. Ya. Ingin itu sumbernya dari mana? Ingin sumbernya dari mana? Nafsu. Nafsu itu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran lawannya takwa. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Jadi kalau Anda meningkatkan takwa, maka otomatis nafsunya ditekan. Jadi kalau nafsunya sudah ditekan, keluh kesah tidak akan muncul. Nah, cara meningkatkan takwa itu banyak di Quran. Bisa dengan puasa, bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, dan yang paling hebat itu menunaikan puasa. Karena ketika Anda puasa, maka semua sifat-sifat ibadah yang lain akan mengikuti. Ya, akan mengikuti. Coba lihat orang tidak puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun bisa terlambat. Tapi orang puasa, jangankan sholat fardu, sholat sunnah tidak mau ketinggalan. Ibu saat puasa bisa nggak mau nggak baca Quran, selalu ingin baca. Tapi saat tidak puasa belum tentu baca Quran. Anda saat tidak puasa di jalan ada yang minta, walaupun di hadapan mata belum tentu diberikan. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang kelihatan, yang nggak kelihatan akan dicari-cari itu. Mana fakir miskin, mana anak yatim, akan diberikan. Jika Anda sedang berkeluh kesah, ya yang pertama tadi terima dengan sabar. Yang kedua banyak bersyukur. Yang ketiga tingkatkan ibadah. Yang keempat pahamkan pada diri kita bahwa berkeluh kesah tidak menyelesaikan persoalan. Ustaz kalau kita sudah berdoa sering atau banyak berdoa namun belum juga dikabulkan bagaimana solusinya? Ada banyak kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, kemungkinan pertama yang positif dulu, ya, yang positif Allah untuk Allah berkenan untuk mendengar lebih banyak permintaannya. Ya. Yang positif dulu. Jadi kalau dalam bahasa manusia belum dikabulkan, dalam bahasa Allah bukan. Dalam bahasa Allah permintaan kamu sedikit. Ya. Orang lain sudah banyak berdoa, kamu baru berdoa. Maka Allah biarkan dia terus berdoa, terus berdoa supaya meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan permohonannya. Bukankah dengan berdoa ada ibadah yang dilakukan? Ada nama yang disebutkan, ya. Ada kemudian gerakan-gerakan yang dilakukan. Bukankah itu semua melakukan memperbanyak pahala? Ya. Barangkali menurut Allah sebulan berdoa sekali cepat dikabulkan karena rajin sholatnya, baca Qurannya, pahalanya banyak. Kamu berdoa sekarang baru sekali kamu lakukan. Ya. Kalau kamu minta sekarang terputus sama ibadah kamu, terus minta lagi besok, minta lagi besok, supaya doa itu disertakan dengan sholat, doa disertakan dengan baca Quran, doa disertakan dengan istighfar, banyak pahala terkumpul. Satu itu. Ya. Bisa yang kedua, masih yang positif. Ya. Allah menilai apa yang kita mintakan tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Perhatikan rumus pengabulan doa. Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Sifat pengabulan ini, ini ada tiga. Satu, dikabulkan seketika saat dibutuhkan. Anda berdoa, ya Allah, mohon berikan hamba A, misalnya Allah kabulkan karena kita butuh, berikan ketika. Yang ketiga, yang kedua, Allah tangguhkan pengabulannya sampai kita mampu menerima kebutuhan yang kita mohonkan itu. Karena saat dimintakan dipandang kita belum mampu mendapatinya. Belum mampu menjaganya. Ibu punya anak SD misalnya, ibu punya kemampuan, anaknya minta dibelikan motor. Saya tanya dibelikan tidak? Kenapa? Karena dia belum butuh belum bisa pakai dengan baik. Nanti kalau sudah kamu mulai meningkat, meningkat, meningkat, baru dibelikan. Bukan karena nggak mampu, anda cuma belum bisa dipakai. Karena itu ada seseorang yang meminta kepada Allah, oleh Allah belum dikabulkan seketika. Karena menurut Allah kamu belum siap sekarang. Nanti saat siap kamu akan diberikan. Ada yang terkait dengan harta benda, ada yang terkait dengan keturunan. Ibu bisa terbayang nggak? Nabi minta kepada Allah supaya kiblatnya dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Minta selama tiga tahun lalu dikabulkan. Minta saat di Mekah dikabulkan di Madinah. Tiga tahun dikabulkan. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Surga tingkat paling tinggi. Berdoa kepada Allah tiga tahun baru dikabulkan. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas. Amalan merantakan, kita masih menegangkan. Berdoa kepada Allah tiga hari ini dikabulkan. Ayo, eh, jadi kalau sudah berdoa itu hadirkan sifat ridha. Ridha itu mengikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Itu mudah. Yang terakhir, Allah akan mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan. Ibu punya anak sakit, kata dokter jangan jangan makan jeruk, makannya apel. Ya. Maka ketika dia minta jeruk, ibu berikan apel. Kadang-kadang kita meminta sesuatu, sebetulnya Allah sudah jawab, tapi dalam bentuk yang lain yang kita butuhkan. Ya. Baik. Kemungkinan terburuknya ada yang haram masuk ke dalam diri. Itu di hadis Muslim nomor hadis 1015. Di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Ada sesuatu yang haram masuk ke dalam diri. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang sampai pakaiannya berantakan ya mudah yadayhi jiblas sama mengangkat tangannya ke langit fayaqulu ya rab ya rab kemudian membacakan asmaul husna berdoa kepada Allah ini tiga hal ditempuh doa yang dilakukan dalam perjalanan menuju Allah itu cepat dikabulkan doa dalam keadaan diangkat tangannya dengan yang diam begini lebih cepat dikabulkan yang mengangkat tangannya ya, tapi ada ketentuan-ketentuannya nanti ya yang ketiga doa yang menggunakan alas Asmaul Husna lebih cepat dikabulkan dengan yang mengucapkan secara langsung. Orang ini melakukan ketiga-tiganya. Kata Nabi, perhatikan, anna yustajabu lidzalik, doanya mustahil dikabulkan. amu haram karena makanan yang dia makan haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram dan pakaiannya haram, wa ghudiya bi haram dan perangkat hidupnya haram. Itu kemungkinan terburuknya. Maka dicek barangkali ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ustaz Afon di luar tema, Ustaz pernah menerangkan salah satu kajian mengenai qada dan takdir. Yang ingin ditanyakan, jodoh itu termasuk qada ataukah takdir? Oke. Okay? Saya tidak menerangkan masalah qada, saya menerangkan masalah qadar dan takdir. Ya, karena qada ada qada, ada qadar, ada takdir, itu berbeda. Ada qada, ada qadar, ada takdir. Yang saya maksudkan kemarin qadar. Qadar itu ketetapan yang telah diberikan oleh Allah sebelum kita terlahir ke muka bumi ini, ya, dan tidak bisa diintervensi, tidak akan berubah sampai kita wafat. Jadi ibu sampai nangis darah pun bikin status jutaan kali untuk merubah itu tidak tidak akan pernah berubah. Ya. Di antaranya ada dua, satu rizki, rizki kedua ajal, kedua ajal. Sedangkan takdir adalah ketetapan Allah yang dikukuhkan atas ikhtiar makhluk. Jadi ada usaha kita dulu, ya. usaha baru Allah tetapkan. Ya. Di antaranya ada dua juga. Satu perbuatan kita, apakah baik atau buruk itu kembali pada ikhtiar kita. Misal azan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar, manusia bisa pilih. Mau ikut merespon suara azan dengan sholat, itu kadar baiknya, ya silahkan takdir baiknya, Allah tetapkan pahala ya laha makasabat tapi kalau dia memilih yang buruk dia hindari azan dia kerjakan yang lain misalnya atau bahkan maksiat wa alaiha makasabat Allah tetapkan ya nah, supaya manusia memilih yang baik Allah turunkan hidayah diberikan hidayah Quran surah 29 ayat 69 jodoh masuk yang mana jodoh masuk kepada takdir ya bukan kadar dia harus usaha dulu usaha cari makanya kata Nabi tunkahul mar'atu li arba'in ya perempuan dinikahi lewat empat hal kenapa bahasanya dinikahi karena perempuan cenderung menunggu laki-laki yang aktif ya tapi bukan berarti perempuannya diam, tidak menunggu dalam kebaikan. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan misal anaknya calon yang saleh, anak perempuannya, maka perempuannya pun beramal yang saleh. Ya. Rajin tahajud, salatnya yang bagus, baca Quran, dia mulai menghafal, maka Allah pun akan kirimkan orang yang baik. Itu usahanya. Ya. Tapi karena laki cenderung mencari, maka sifatnya lebih aktif laki-laki. Ya. Tunkahul mar'atu li perempuan dinikahi karena empat hal. Ya. Pertama lima liha karena harta bendanya. Ya. Kemudian Iya, karena kecantikannya. Kemudian linasabiha karena latar belakangnya. Kemudian yang terakhir lidiniha karena faktor kesolehan agamanya. Ya. Fazfar bidat din tanibat jadak. Pilih yang keempat itu yang paling bagus. Maaf, suka ada keliru menerjemahkan. Lima liha itu sering diartikan dengan yang banyak hartanya. Saya kurang sepakat ya. Walaupun ada kecenderungan orang memilih itu yang banyak harta. Ya. Sebetulnya yang dimaksudkan adalah yang bisa mengelola harta suaminya bisa mengatur ya Jadi kalau suami punya pendapatan 5 juta calon suami, jangan cari calon istri yang zakat mualnya saja 10 juta. Enggak akan nyambung. Dicari pasangan yang sesuai. Ya, punya kemampuan 5 juta, cari yang bisa mengatur harta suami dengan 5 juta. Itu maksudnya. Ya. Jamaluha bukan bukan bukan jamilah. Kalau jamilah itu cantik parah. Tapi kalau jamal, jamal itu keindahan. Ya. Kadang-kadang mohon maaf, Mohon ada kecantikannya nilainya misalnya 100. Ya. Tapi cerewetnya juga 1000. Ya, itu bisa jadi gak nyambung. Ya. Yang dimaksud jamal itu kecantikannya bisa kepada paras, bisa kecantikannya di dalam. Orang katakan inner beauty misalnya. Ya. Jadi itu yang membuat ketenangan dalam dalam rumah tangga. Saya beri contoh misal, istinami Nabi Zainab dengan Khadijah cantik mana? Sudah pernah lihat belum? Bagaimana bisa jawab itu? Oke, okay. Eh, itu seringkali diilustrasikan Zainab itu kalau dilihat mata tidak berkedip, ya wajah tidak berpaling. Karena itu Nabi pernah dituduh Nabi itu menikahi Zainab karena hasrat saja. Ya. Tapi itu terbantahkan oleh fakta sejarah. dia tidak punya keturunan dari situ. Ya. Dan dan yang paling menarik ternyata dengan Khadijah itu yang disebut-sebut sampai dalam mimpi Khadijah. Masya Allah. Kenapa bisa disebut demikian? Jawabannya ada di Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Silahkan dicek itu. Silahkan dicek. Ada ibu bapak bisa bayangkan Nabi saat sedang tulisannya takutnya lihat Khadijah saja itu hilang setengah tulisan. Dengar suara Khadijah bisa hilang seluruh kegelisahan. Ya, nanti lain waktu kita bahas. Apa yang dilakukan Khadijah itu yang dipelajari. Makanya sering saya katakan Kenapa Nabi diizinkan menikahi lebih daripada empat perempuan? Karena seluruh karakter perempuan di muka bumi ini terangkum pada istri-istrinya Rasulullah SAW. Silahkan ibu pelajari, ibu akan temukan ternyata ibu milik siapa yang bisa kelihatan di situ. ya. Bisa eh, kira ke situ ya, jodoh itu bagian dari takdir bukan? Kadang. Saya jawab terakhir dulu ya, karena kami mesti bergerak ke tempat lain ya. Jadi nanti saya simpan sebagian yang belum saya jawab di pertemuan selanjutnya. Baik. Apakah orang yang bermaksiat ya baik akan mendapatkan azab atau terhalang dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari rezeki dan diazab dibalas di dunia? Ya. Diberikan beberapa contoh seperti ada orang pacaran, orang selingkuh dan sebagainya. Apakah akan mendapat balasan? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, setiap perbuatan yang kita lakukan itu langsung mengandung konsekuensi. Ketentuannya sederhana. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Jadi kalau baik langsung mendapatkan kebaikan, kalau buruk langsung mendapatkan konsekuensi keburukan. Tapi perhatikan indahnya Allah dalam hal ini. Kenapa kalau orang berbuat baik menggunakan la? Kalau orang berbuat buruk menggunakan ala? Perhatikan kalimatnya. La dengan ala lebih pendek mana? La atau ala? Baik, lebih cepat mana diucapkan? La atau ala? Satu atau dua? La, satu. Perhatikan. Kenapa ketika melakukan kebaikan kalimatnya menggunakan la rewardnya. La, laha maka sahabat hurufnya satu. Saking cepatnya Allah mengapresiasi setiap kebaikan yang dilakukan. Jangankan pekerjaannya, niatnya sendiri sudah ada pahalanya. Saking cepatnya. Tapi kalau keburukan kenapa menggunakan ala? Alaiha agak panjang karena saat orang akan berbuat buruk, bahkan Allah berikan dulu jembatan di hati untuk mencegah keburukan itu terjadi. Pikirkan dulu, jangan dilakukan. Bahkan sebelum dia kerjakan dengan perilakunya itu belum dicatat. Kebaikan tidak, baru dipikirkan sudah ada pahalanya, diniatkan ada pahalanya, dilakukan tambah, keburukan tidak. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, itu diberikan dulu keterangan-keterangan. Satu, penolakan di hatinya. Coba lihat, setiap orang yang akan melakukan keburukan, pasti hatinya mengingkari. Mustahil menolak, mustahil. Paling gampangnya gini, keluar dari masjid ini, coba pakai sendal orang lain itu baru kaki menggunakan saja hati sudah mengatakan itu bukan punya kamu pasti itu pasti ya. jadi kalau hatinya kemudian tidak bergerak ada yang salah dalam iman ya. apalagi yang oh ini kayaknya punya saya ya. eh bukan ini yang ini eh bukan ini yang ini padahal dia kemudian tidak pakai senang itu pasti ada yang ada yang keliru dalam iman ya. di hatinya pasti menolak yang pertama kali terjadi saat seseorang berbuat salah saking sayangnya Allah itu dibuat satu warning di dalam dirinya jangan lakukan itu kan saat akan melakukan pun ditampilkan konsekuensinya. Misal, kalau mau bohong, wail pasti celaka. Kamu jangan bohong, kamu bisa celaka. Ya. Kalau akan melukai orang, ada ada curang misalnya, wail, wailul lil mutaffifin. Ya. Ada perbuatan zina, ada konsekuensinya. Ada, banyak sekali itu. Banyak. Ya. Persoalan selingkuh, jangankan masalah selingkuh, masalah pencuri ada konsekuensinya. Ya. Maaf, wasarik wasarik atau faktawa ibiyahuma. Ya. Kalau ada orang mau mencuri, sampaikan pada mereka. Resikonya bisa potong tangan. Supaya tidak terjadi. Ya, supaya tidak terjadi. Berikan hukum yang ketat memotong tangan supaya tidak mencuri. Ya. Apalagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. hati ya. Hati-hati. Kalau kamu bisa selingkuh, sudah menikah, kemudian selingkuh, resikonya azabnya besar. Ya ya, bisa ada wajar, ya, bisa ada macam-macam dan bisa berpengaruh dalam kehidupan, bisa berpengaruh dalam kehidupan. Ya. Dan mohon maaf, mohon maaf, seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan, seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan, biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan bagian akhiratnya. Biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan balasan akhiratnya. Lihat dalilnya di Quran surah As-Sajdah. Pernah dengar ayat ini? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Allah Lihat Quran surah 32 ayat 21. Kalau saya tidak keliru ayat 21. Posisinya sebelah kanan paling atas. Kalau musafnya sama ya. walanudziqannahum di lembar yang paling akhir, lembar paling akhir setelah mau selesai paling atas. Walanudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Perhatikan kalimatnya. Dan kami akan timpakan kepada sementara orang supaya dia sadar, ya, supaya dia sadar hukuman dunianya ada orang yang oleh Allah diluruskan di dunia dulu seperti dihukum, ya, diberikan diberikan pelajaran, pelajaran dunianya. Dunal azabil akbar, bukan siksa yang nanti diberikan saat di akhirat. Di Allah tangguhkan siksa akhirat, tidak diberikan, ditahan-tahan begini. Diberikan hukuman dunia supaya dialihkan, allahum yarji'un supaya dia kapok dengan itu kemudian dia tobat. Ya. Dengan tobat ini siksa akbar yang ada di akhirat tidak akan diberikan. Ya, tidak akan diberikan. Ini ada dosa-dosa yang saking sayangnya Allah jangan sampai kamu dihukum saat di akhirat nanti diberikan jalan keluar. Karena dia diingatkan gak mau dengar, ditampakkan gak mau sadar, maka diuji dengan musibah. Ya, saking sayangnya Allah ditangkap dia cara menangkapnya ke polisi lain ya seperti dihinakan di masyarakat ditampilkan diisolasi masya Allah kurang apa lagi kalau sudah diisolasi ditempatkan di satu tempat diberikan tausiah ya tiap hari dengar tausiah saja tiap hari dengar ceramah kemudian dipisahkan dari orang dengan 12 tahun belum sadar juga berapa lama yang waktu ini butuhkan untuk sadar supaya dia tobat, tobat, tobat dengan menangis, dengan tobat, dengan dirampas yang kelihatannya seperti diambil hartanya bukan. Itu kamu memang korupsinya 5 miliar, tapi 5 miliar itu jadi modal masuk ke perut, jadi jadi alat usaha bertambah bertambah bertambah diambil kena TPPU yang diambil 10 miliar. Karena yang haram tadi menyebar, saking sayangnya Allah diambil yang 5 miliar, diambil semua yang haramnya 10 miliar diambil supaya kamu bersih hidupnya, tobat kamu yang haram sudah keluar, yang tobat yang dosanya sudah dihapuskan, tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Tersisa yang baiknya maka azab yang di atas itu ditangguhkan oleh Allah maka bisa dihapuskan. Ya. Tapi kalau masih nekat melakukan itu semua, maka boleh jadi bukan hanya siksaan yang ada di dunia, tapi yang di akhirat pun bisa menanti dan bisa menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Ya. Nanti satu saat kita akan bahas kalau nanti sudah tiba pada masanya, ada ayat-ayat yang membahas tentang pacaran. Ya, nanti itu masih panjang ke Al-Hujurat surah 49 ayat ke-13 itu. Ya, kita masih di Al-Fatihah itu pun belum selesai ya. Jadi masih sabar nanti ayat surah ke-49 kita akan lihat. Jadi ada pacaran versi kamus, ada pacaran dalam dunia realita, ada pacaran menurut budaya, ada pacaran dalam tinjauan hukum agama. Seperti yang itu? Itu ketika empatnya bisa berbeda. Ya. Bahkan yang paling menarik begini, yang paling menarik ternyata kalimat pacaran dalam kamus bahasa Indonesia dan sejarah budaya kita sejak dulu itu ternyata kalimat itu bermakna positif dulu positif itu ya. terkait benar dengan makna syar'i itu ya. saya pertingkat saja dulu kalau orang Melayu di Sumatera bagian utara ke sana kalau suka dengan seseorang itu nanti yang laki-lakinya akan berdiri pada saat pertengahan rembulan, kemudian dia mencari satu batu duduk di samping rumah perempuannya ya, yang dia yang dia sukai itu. Lalu dia akan mengumandangkan syair. Ya mengandalkan syair. Kalau sudah mengumandangkan syair, nanti bapak calon mertuanya akan mengendap-endap dari rumahnya ya, ke belakang itu supaya tidak eh, mengendap-endap ya, ya, supaya tidak ketahuan dia mengendap-endap, lu ditangkap tuh ketahuan kamu begitu. gitu. Lu dibalas syairnya. Apa yang kamu inginkan apakah serius dengan anak saya? Kira-kira begitulah ya. Setelah dia menyampaikan keseriusannya, jadi itu tradisinya begitu budayanya. Ya. Setelah menyampaikan keseriusannya disetujui, maka yang perempuannya itu akan dipinggit, dipacari. Maksudnya ditandai dengan daun pacar, ya, ditandai dengan daun pacar bahwa dia sudah dilamar oleh laki-laki tadi. Proses itu disebut dengan pacaran. Proses memberikan pacar pada perempuan itu karena sudah dipinang lewat bapaknya, dia nggak ketemu dengan perempuannya. Dia sampaikan pada bapaknya. Kalau bahasa kita, saya minat dengan anak bapak, tolong terima. Dijawab oleh bapaknya. Kamu saya terima kalau kamu serius. Kalau sudah serius, anak perempuannya akan ditandai dengan daun pacar. Ya maka dipacari dia, dipacari maksudnya ditandai dengan daun pacar. Sudah dinyatakan sebagai perempuan yang dipinggit dan diberikan kursus selama 40 hari oleh ibunya menjadi istri yang solehah. Itu asalnya. Di kalimat pacaran itu dalam budaya demikian. Dalam kamus pun akan beda. Maka yang jadi salah adalah ketika kalimat itu digunakan dalam konteks pergaulan, keliru dalam prakteknya. Maka berubahlah makna yang positif tadi menjadi makna yang negatif. Ya. Sehingga dengan perubahan negatif ini biasanya yang terakhir yang dipakai. Yang terakhir yang dipakai. Ya. Nanti lain waktu dibahas kalau ingin lebih dalam ya. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga apa yang kita bahas kesimpulannya bisa kita amalkan dalam keseharian. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, eh, saya ingatkan kembali sebelum kita berpisah, satu, syukuri apapun yang telah Allah tetapkan secara total. Ya, bahwa banyak karunia yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, jangan pernah pamrih mensyukuri nikmat Allah. Jangan batasi dengan ruangnya waktu. Ya. Yang ketiga, yakinkan segala kebutuhan kita masih diberikan oleh Allah yakinkan. Ya. Dan yang keempat, supaya Allah terus menambah nikmat dan tidak banyak keluh kesah dalam hidup, tingkatkan amal soleh dan rasakan hidup kita tidak akan lama. Saya mohon maaf akan kemarin tidak sempat hadir karena ada satu situasi yang tidak memungkinkan. Tapi saya mau cerita dengan singkat dan saya akan tutup langsung. E, beberapa waktu lalu saya mengalami sakit luar biasa. Jadi di kepala ini pak, ya, sakitnya itu pusingnya luar biasa. Di pusingnya langsung dikering itu lagi. Dan itu dari pagi sampai dengan maghrib pengen banget. Di saya bawa mandi, sampai saya cepat-cepat. Ya. Saya punya perasaan khawatir, jangan-jangan saya meninggal di kamar mandi. Ya. Karena Rasulullah itu kan waktu mau wafat kan sakit kepala dulu. Ya. Nah, maka saya rasakan apa? Sakit ini. Mungkin saya tiba ini Bisa cepat-cepat. Begitu saya cepat selesai ya, berwudu, selesai semuanya pakai pakaian. Pertama kali yang saya cari, saya minta istri saya sejadah. saya tolong carikan sejadah. Minta. Sudah saya hamparkan, saya nggak cerita pada istri saya. Saya langsung sujud sembahyang yang bisa saya lakukan. Saya sujud. Saya kira apa sekarang saatnya? Saya pasrah saja sudah, sudah. Ternyata masih hidup juga sampai sekarang. Kesimpulan saya, ternyata saya tidak aman. Jangan. Iya, Ketika kita mempersiapkan diri merasa meninggal pun dalam keadaan sujud, ternyata Allah tidak menghendakinya. Kalau belum tiba waktunya tidak akan terjadi. Ternyata kita tidak aman, Pak. Harap-harap meninggal dalam keadaan sholat, ternyata saat sholat masih hidup. Ternyata yang tidak diduga-duga saat pergi ke mall itu malaikat mungkin malaikat maut mengikuti. Saat pergi dalam perjalanan itu malaikat maut mungkin mengikuti karena itu, pastikan diri kita selalu baik, tingkatkan amal soleh, karena satu saat kita pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala.